ini dan insya Allah topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang sejarah Yahudi dan juga akidah mereka kaum Yahudi. Karena kita tahu bahwasanya bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling biadab yang pernah ada di alam semesta ini bangsa yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model celaan. Mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون telah dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel lalu lisannya Daud dan lisannya Sulaiman lisannya Isa dzalika bima asaw kanu ya'tadun karena mereka telah berbuat maksiat dan mereka telah melakukan pelanggaran mereka adalah bangsa yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian nenek moyang mereka menjadi kera-kera yang hina. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kalian telah mengetahui tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang yang hina. Demikian juga mereka dirubah menjadi babi-babi. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Yahudi, man la'anahu Allah, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir dan Allah jadikan di antara mereka menjadi monyet-monyet dan menjadi babi-babi. Kemudian mereka adalah bangsa yang telah diberi cap oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdub alaihim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita harus membaca kalimat ini minimal 17 kali agar kita sadar dan kita ingat bahwasanya Yahudi adalah bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak lengah dari ya tipu daya mereka karena kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang tentang kisah akhir zaman, kita akan dapati bahwasanya musuh kaum muslimin di akhir zaman bukanlah Nasara, bukanlah agama-agama yang lain, tetapi musuh kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Sampai-sampai batu akan berkata, "Wahai muslim, sungguhnya ada Yahudi yang bersembunyi di belakangku." Mereka adalah pengikut Dajjal, orang-orang Yahudi. Karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Al-Qur'an, maka yang kita baca setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Baqarah. Dan di surat Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Yang pertama orang-orang munafik musuh dari dalam, yang kedua Allah sebutkan tentang kisah Bani Israel tentang orang-orang Yahudi yang bagaimana mereka membangkang terhadap Nabi Musa alaihissalam dan itu musuh di luar kaum muslimin dan dua-duanya adalah musuh yang sangat berbahaya baik orang-orang munafik yang banyak di antara mereka memakai baju liberal yang benci dengan syariat Islam, tapi KTP-nya Islam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mempelajari sejarah mereka ini orang-orang Yahudi agar kita sadar kenapa mereka begitu beringas, kenapa mereka begitu biadab akan sangat jelas tatkala kita mempelajari sejarah mereka. Adapun apa yang mereka lakukan sekarang pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina tanpa pandang bulu, apakah orang tua, apakah para wanita, apakah anak-anak, sungguhnya mereka itu merupakan hal yang biasa bagi mereka. Ya, makan bahkan mereka meyakini itu adalah ibadah bagi mereka membunuhi kaum muslimin, tidak pandang bulu. Kalau kita heran melihat mereka mengarahkan senjata-senjata mereka kepada orang-orang awam, ya, rakyat sipil, anak-anak kecil. Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka hobi orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Kalau nabi-nabi saja mereka bunuh, apalagi hanya sekedar rakyat Palestina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hobi mereka ini membunuh para nabi berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Menakjubkan Allah menyebutkan tentang sifat mereka ini hobi membunuh para nabi diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Wa qatlahumul anbiya wa qatlihimul anbiya kul falima taqtuluhum. Kenapa kalian membunuh para anbiya? Wa yaqtuluna al-anbiya abi ghairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Allah ulang-ulang sifat mereka di mana mereka suka membunuh para para nabi. Antum bayangkan bagaimana jika seorang ustadz diutus pada suatu kampung yang hobinya membunuh ustadz. Ya. Ini perkara yang <laughs> mengerikan. Ini bukan ustaz yang dibunuh, ha, nabi dibunuh. Oleh karenanya kalau diutus nabi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu itu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun nabi tersebut tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Oleh karenanya Nabi Isa mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka di zaman penindasan kaum Romawi terhadap Bani Israel terhadap orang-orang Yahudi. Mereka berharap diutus seorang nabi yang akan berkuasa, yang akan menggulingkan sehingga sana orang-orang Romawi. Ternyata yang Allah utus Nabi Isa alaihissalam, nabi yang lemah lembut, nabi yang mengajarkan kepada tauhid, nabi yang perbaiki ibadah mereka. Mereka tidak suka nabi seperti ini. Akhirnya mereka berusaha membunuh Nabi Nabi Isa alaihissalam dan mereka merasa bangga telah membunuh Nabi Isa. Mereka berkata, Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Maka Allah bantah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Ikhwani fillah akhwati fid din azanillahu iyyakum. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyebutkan tentang sejarah ringkas orang Yahudi ya, kemudian setelah itu kita akan menyebutkan tentang akidah-akidah mereka baik dari kitab Taurat maupun dari kitab Talmud ya. Karena mereka memiliki dua kitab suci yang sangat mereka muliakan selain Taurat adalah Talmud bahkan Talmud lebih mereka sucikan daripada kitab Taurat. E, kita tahu bahwasanya sejarah orang-orang Yahudi berasal dari sejarah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ya e, menikah dengan e, Sarah, kemudian setelah itu e, kemudian berjalan ke negeri Mesir kalau sampai di negeri Mesir, rupanya di negeri Mesir ada seorang raja yang memiliki intel-intel yang mencari wanita-wanita yang cantik. Setiap ada wanita yang cantik, maka dilaporkan kepada sang raja untuk direbut. Dan hal ini telah diketahui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berjalan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, jika mereka bertanya tentang engkau, maka aku akan katakan engkau adalah ukhti. Engkau adalah saudariku, ya sesama muslim. Karena kalau Nabi Ibrahim mengatakan engkau adalah istriku, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan engkau adalah saudariku karena tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali saya dan engkau kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan benar akhirnya datanglah para intel kemudian melihat wanita tersebut maka diambillah kemudian dibawa kepada sang raja akhirnya dimasukkan ke kamar sang raja dan sang raja ingin menggauli Sarah namun ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa setelah disaroh diambil dia pun sholat dan berdoa sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih maka kemudian tangan sang raja terbelenggu maka kemudian dia mengatakan wahai Sarah berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belengguku belenggu tanganku dan aku tidak akan menggodamu maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka terlepaslah belenggu tangan kedua tangan raja tersebut namun rupanya Sarah sangat cantik jelita maka raja tersebut tidak kuasa untuk menahan syahwatnya, maka dia ingin mendekati Sarah, ingin menggauli Sarah. Maka tangannya terbelenggu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia mengatakan Sarah, sudah ini tobat ya. Berdoa kepada Allah biar saya, saya tidak akan mengulangi lagi. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah belenggu kedua tangan raja tadi. Rupanya raja tadi tidak kuasa melihat cantiknya Sarah, maka dia maju lagi maka terbelenggu lagi lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang, Sarah sudah ini sekali taubat terakhir. <laughs> Saya tidak akan mengulangi lagi. Berdoalah kepada Tuhanmu. Maka Sarah pun berdoa, maka terbukalah belenggu kedua tangan sang raja. Kemudian sang raja pun memanggil anak prajuritnya dan mengatakan, kalian telah tidak mendatangkan kepadaku wanita, tetapi kalian telah mendatangkan kepadaku setan wanita. Maka di, di apa disuruh pergilah Sarah dan dihadiahkan kepada Sarah Hajar. Hajar asalnya adalah pembantunya Sarah dan Hajar dari Mesir. Maka akhirnya hiduplah Sarah bersama Nabi Ibrahim bersama Hajar. Namun bertahun-tahun pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah, maka kemudian ternyata Sarah tidak punya anak. Maka Sarah pun kasihan melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia menawarkan Nabi Ibrahim suaminya untuk menikah dengan apa? Pembantunya Hajar. Jadi yang mencarikan istri buat Nabi Ibrahim siapa? Istri pertamanya siapa? Sarah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Akhirnya menikahlah menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar dan qadarullah akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka kemudian Nabi Ismail dibawa ke Mekah, kemudian hiduplah Nabi Ismail dengan Hajar di Mekah sampai akhirnya meninggal dunia di sana. Ya. Sarah kemudian juga punya anak namanya Ishak dan disebutkan dalam literatur orang-orang ahlul kitab bahkan dalam kitab Alkitab yang saya bawa ini ya disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim bukan cuma punya istri dua, ada istri yang ketiganya ya, ada istri yang ketiganya disebutkan dalam Alkitab ya. Saya nukil juga dalam uh, buku saya yang berjudul Mukjizat Poligami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materinya mau diganti ya. <laughs> Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian Ishak kemudian punya anak namanya di antaranya namanya apa? Yakub. Ada anak yang lain namanya nanti akan kita jelaskan dalam dalam kitab Alkitab nanti akan kita bahas ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita membahas Al-Quran dan juga kita membahas apa? Alkitab. Kita kajian Alkitab ya karena banyak uh, kekeliruan yang menunjukkan bahwasanya Alkitab ini bukanlah kitab suci lagi sebagaimana dinamakan mereka dengan Alkitab Al-Muqaddas yang artinya kitab suci namun isinya tidak suci. Nanti akan kita buktikan ketidaksucian isi daripada Alkitab. Kemudian Ishak ya, punya anak Yakub dan Yakub punya anak 12. Disebutkan dalam Alkitab ya. Dalam uh, kitab Kejadian, ya, kitab pertama dari Alkitab dalam Taurat Perjanjian Lama, yaitu bahwasanya Yakub punya empat orang istri, dari empat orang istri tersebut memiliki dua belas anak. Istri-istri beliau di antaranya yang pertama adalah Li'ah atau disebutkan dalam Alkitab Lea, ya. tapi di dalam bahasa Arab disebut dengan Li'ah. Ya, memiliki enam orang anak, yaitu Raubin, Syamun, Lawi, Yahuda, Yasakar, Zablun. Enam orang anak. Enam orang anak. Perhatikan anak yang keempat namanya Yahuda. Nanti akan kita sebutkan anak keempat namanya siapa? Yahuda. Inilah asal muasal nama Yahudi. Anak keempat dari Yakub. Kemudian dia punya istri yang kedua namanya Rahil. Rahil inilah yang punya dua anak namanya Yusuf dan Binyamin. Yusuf dan Binyamin dari satu ibu namanya siapa? Rahil. Makanya ini terjadi kecemburuan. Ya. Karena ibunya berbeda. Kemudian yang ketiga uh, dari wanita yang, yang ketiga namanya Bilhah ada punya dua anak namanya Dan dan dan juga Naftali dan Naftali. Kemudian wanita yang keempat yaitu bernama Zilfah, anaknya juga dua yaitu Jad dan Usyair. Ini termaktub dalam Alkitab dalam perjanjian lama. Inilah 12 anak Yakub alaihi salam. Di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam yang saudara kandung dengan Binyamin. Kemudian sebagaimana kisah yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf, kisah yang panjang terjadi kecemburuan antara saudara-saudara Yusuf yang sepuluh orang cemburu kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin sehingga mereka membuat makar sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan dalam sumur kemudian dijual menjadi seorang budak sampai akhirnya dipelihara di kerajaan Mesir sampai akhirnya sebagaimana yang kita ketahui akhirnya dia pun menjadi bendaharawan kerajaan Mesir. Jadilah Nabi Yusuf orang yang terpandang di Mesir. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk mendatangkan seluruh keluarganya dari Palestina menuju ke Mesir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Yusuf berkata wa jaa'a bikum minal badwi mim ba'di an nazaga asyaitan baini wa baina ikhwati. Ya. Dan Allah telah mendatangkan kalian dari kehidupan badiah, dari kehidupan pedesaan menuju kota Mesir. Jadi Mesir tatkala itu memiliki peradaban yang tinggi, modern. Adapun Palestina, adapun Palestina adalah kota yang eh, kehidupannya kehidupan pedesaan, ya kehidupan pertanian, kemudian peternakan, itulah kehidupan Bani Israel, Yakub dan anak-anaknya keluarganya. Maka mereka semua berpindah ke Mesir. Disebutkan oleh para sejarawan Yahudi bahwasanya jumlah mereka tatkala berpindah ke Mesir jumlahnya sekitar 70 orang. 70 orang mereka berpindah ke Mesir. Maka mereka hidup dengan penuh ketentraman dan penuh ketenangan karena dinaungi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka diberi tanah di pinggiran Mesir, maka mereka beranak pinak di pinggiran kota Mesir. Namun akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, kita tahu bahwasanya kerajaan Mesir adalah kerajaan musyrikin. Mereka orang-orang musyrik. Mereka tidak masuk Islam. Ya. Mereka tetap di atas kesyirikan mereka. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka mulailah penindasan terjadi antara suku Mesir terhadap Bani Israel. Suku Mesir adalah Akbab, seorang Mesir namanya Kipti. Ya, mereka mulai mengintimidasi dan menindas Bani Israel, diperbudaklah Bani Israel bertahun-tahun lamanya. Ya, bertahun-tahun lamanya, ratusan tahun mereka di, diperbudak oleh orang-orang Mesir sampai akhirnya Allah utus Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam akhirnya ya menjadi orang yang perkasa kemudian mendakwahi Firaun ya, kemudian Firaun menolak dakwah Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang sangat banyak kepada Nabi Musa. Saya tidak tahu ada nabi yang diberikan mukjizat begitu banyak sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Terlalu banyak mukjizat. Nabi Muhammad SAW ada mukjizat tetapi tidak sebanyak Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat Nabi Musa alaihissalam semuanya menakjubkan. Ya. Sampai Allah mengatakan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin Fas'al Bani Israel izja'ahum. Ya. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa alaihissalam sembilan ayat, sembilan tanda-tanda kebesaran Allah, sembilan mukjizat, banyak sekali. Di antara mukjizat Nabi Musa sebagaimana pernah kita jelaskan dalam suatu kajian khusus tentang Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Ini menakjubkan. Kemudian tangan dikeluarkan dari ketiak beliau, kemudian keluar cahaya. Di zaman tersebut tidak ada lampu. Ya, kemudian keluar cahaya dari tangan Nabi Musa. Ini menakjubkan dan mujizat-mujizat yang lain tatkala Firaun membangkang maka Allah kirim tufan wal jarat wal kummal wad dafadi wad dam Allah turunkan angin topan mujizat angin topan datang menghancurkan tanaman-tanaman tanaman-tanaman suku Mesir sementara tanaman-tanaman Bani Israel selamat ini dilihat oleh Bani Israel mukjizat yang luar biasa angin topan pilih-pilih hanya tanaman suku Mesir yang dihancurkan sementara tanamannya Bani Israel selamat Kemudian Allah turunkan misalnya kodok. Kodok datang memasuki rumah-rumah orang-orang Mesir. Sementara rumah-rumah Bani Israel selamat. Sampai-sampai disebutkan saking banyaknya kodok. Kalau ada orang Mesir yang buka mulut, mangap langsung kodok masuk. Disebut dalam buku tafsir. Saking banyaknya. Sehingga mereka tidak berani ngomong. Banyak kodok. Allah turunkan lagi kutu. Allah turunkan darah. Air menjadi darah. Adapun sungai yang ada di suku Mesir berubah menjadi berwarna merah darah. Adapun sungai yang ada di Bani Israel tidak. Ini menakjubkan. Dan ini semua disaksikan oleh Bani Israel. Saya ingin menegaskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Musa untuk menjelaskan bagaimana membangkangnya Bani Israel sementara mereka sudah melihat berbagai macam mukjizat dari kepada Nabi Musa alaihi salam. Ala kulihal akhirnya Nabi Musa ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kabur Bani Israel Fa asri bi ibadik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah bawalah keluar hamba-hambaku ya. Kata Allah wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Maka pukulkanlah tongkat ke lautan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam keluar membawa uh, Bani Israel. Di sini orang-orang Yahudi, sejarawan Yahudi menyatakan bahwasanya jumlah mereka tatkala keluar jumlahnya sekitar 700 ribu orang. Mereka ingin menggambarkan bahwasanya Bani Israel jumlahnya sangat banyak. Ya, karena Bani Israel orang-orang Yahudi sekarang tersebar, ya. Namun ini dibantah oleh banyak ulama. Banyak ulama mengatakan itu jumlah yang mubalak, hanya jumlah yang berlebih-lebihan. Tidak mungkin jumlahnya sampai 700 ribu orang sementara tatkala mereka masuk berpindah dari Palestina menuju ke Mesir jumlah pertama mereka 70 orang. Kemudian antara Nabi Yusuf sampai Nabi Musa keluar itu 450 tahun. Tidak mungkin dalam waktu 450 tahun ribu menjadi ribu itu mustahil. Berarti satu orang berkembang biak sampai berapa? ribu orang. Ya, ribu Nggak mungkin ribu diperoleh dalam 450 tahun yang paling 5 kakek atau 6 kakek. Hanya 6 generasi. Ya. Maka ini jumlah yang berlebihan. Kenapa? Para orang Yahudi ingin menyatakan bahwasanya kami jumlahnya banyak. Namun, kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi sekarang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka unsur unsur mereka tidak terjaga lagi. Karena mereka sering ditindas dan mereka sering terpencar di bumi ini sehingga terjadi pernikahan antara lelaki mereka dengan wanita di luar Yahudi, antara wanita Yahudia dengan lelaki di luar Yahudi. Sehingga sekarang Yahudi yang ada yang berkumpul di Palestina sekarang e, mereka bentuk mereka bermacam-macam. Ada yang pirang seperti orang Eropa, ada yang kulitnya coklat ya, ada yang agak putih-putih, ada yang seperti orang Turki ya. Kenapa? Karena terjadi apa namanya? pernikahan sehingga unsur mereka tidak terjaga lagi, tidak sebagaimana di zaman nenek moyang dulu, nenek moyang mereka yang berusaha menjaga unsur apa? unsur Yahudi. Kenapa? Karena mereka terpaksa menikah karena mereka ditindas. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam pergi bersama Bani Israel kemudian disusul oleh Firaun. Disusul oleh Firaun, akhirnya mereka ketemu, bertemu tatkala di pagi hari, tatkala sudah mulai nampak matahari mulai terbit, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pertemuan mereka, "Falamma tara'atil jam'an" Qala ashabu Musa innala mudrakun. Ini pembangkangan pertama kali dari Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Tatkala mataro atil jam'an, tatkala dua kubu sudah saling melihat, kubu Nabi Musa melihat kubunya Firaun. Sementara di hadapan mereka ada laut merah. Di belakang merah, di belakang mereka ada Firaun dan bala tentaranya. Mereka sadar bahwasanya mereka tidak akan selamat. Tatkala itu kata Allah, "Qala ashabu Musa." Maka berkatalah sahabat-sahabat Musa, pengikut Nabi Musa, "Innala mudrakun." Kita bakalan ketangkap oleh Firaun dan bala tentaranya. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka mengejek Nabi Musa. Wahai Musa, katanya kita selamat. Mana Tuhanmu? Bayangkan. Jadi mereka mengejek Nabi Musa katanya selamat malah kita celaka depan kita laut merah di belakang kita Firaun bagaimana mau selamat? Innalah mudrakun kita sungguh-sungguh benar-benar akan tertangkap. Ini ejekan yang keluar dari mulut-mulut Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa membantah mereka dengan mengatakan, "Kalla inna robbi rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul lautan. Maka dipukullah lautan tersebut oleh Nabi Musa, maka fanfalaqa fakana kullu firkin kataudil azim. Maka terbukalah lautan tersebut. Ikhwan terbukanya bukan cuma dua begini. Disebutkan oleh para oleh tafsir terbukanya menjadi 12 jalan. 12 jalan karena kita katakan Bani Israel berapa suku? 12 suku. Masing-masing suku punya anak banyak. Sehingga lautan terbuka 12 12 apa? bukaan. Ibnu Katsir menyebutkan dan dan masing-masing lautan tersebut ada lubang-lubangnya seperti jendela itu. Jadi tidak tertutup air gitu, enggak ada lubang-lubangnya sehingga mereka saling bisa melihat antara satu dengan yang lainnya, antara suku yang satu dengan suku yang lainnya sehingga mereka sadar oh teman kita selamat sebagaimana kita selamat. Allah sengaja. Jadi menakjubkan tatkala itu. Ini mukjizat yang luar biasa. Terbelah lautan mengarahnya ke atas seperti gunung, kemudian airnya terbelah ada lubang-lubangnya. Ini kan bagaimana bisa seperti ini? Allah bikin lubang-lubang dalam air lautan tersebut sehingga mereka bisa saling melihat. Kemudian tanah tersebut langsung kering. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Tanah yang ditempuh oleh Nabi Musa dan Bani Israel langsung kering mendadak, tidak seperti pantai kalau kita jalan di, tepi pantai, kaki kita menginjak kemudian tenggelam kaki kita. Sementara kita tahu Bani Israel tatkala itu ada orang tua, ada anak-anak, ada orang sakit, maka untuk memudahkan mereka di antara mukjizat Nabi Musa Allah menjadikan tanah tersebut langsung apa? langsung kering sehingga mudah untuk dipijaki. Dan ini semua mukjizat dilihat oleh Bani Israel. Akhirnya mereka pun melewati lautan dengan selamat. Tatkala sudah selamat, maka Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya ke lautan agar lautan tertutup kembali agar tidak bisa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah tegur. Allah mengatakan watrukil bahra rahwan innahum jundum Kata Allah biarin lautan, jangan dipukulin mereka akan tenggelam. Maka lautan masih tetap terbuka. Tatkala itu Fir'aun bingung mau masuk atau tidak. Dia bilang anak buah dalam, dalam buku tafsir disebutkan Fir'aun mengatakan, "Wahai anak buah masuk." Kata mereka, "Enggak. Kamu duluan, kamu kan Tuhan, jalan duluan." <laughs> Fir'aun bingung dia fatajallada kata Ibnu Katsir maka dia pun nah saya harus sabar. <laughs> Akhirnya dia pun nekat berjalan gimana lagi? Dia sombong kan Firaun apa? Sombong, dia tidak mau dipermalukan. Dia kan Tuhan, maka dia pun jalan dengan pedenya, padahal ketakutan. Benar, begitu sampai tengah lautan, lautan masih terbuka. Maka dengan cerdasnya Fir'aun, dan saya sudah jelaskan dalam pengajian tentang kisah Nabi Musa, bagaimana cerdasnya Fir'aun, luar biasa cerdasnya. Maka otak iblisnya langsung jalan. Atau nggak usah pakai iblis, dia sudah pintar sendiri. Dia mengatakan, wahai kaumku, lihat, saya Tuhan, lautan terbuka buat saya. Maka dia pun jalan, yang lain pun segera ikut Begitu mereka sudah di tengah lautan, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka lautan pun kembali apa? Tertutup, maka tenggelamlah mereka. Semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam, timbul pembangkangan kedua dari Bani Israel. Kata Bani Israel protes kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, Jangan-jangan Fir'aun belum mati. Sudah tahu mati di depan mereka, masih bilang apa? Jangan-jangan belum mati. Itulah disebut oleh tafsir kenapa Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu hai Firaun. Kenapa? Karena ada orang-orang Bani Israel yang ragu akan matinya apa? Firaun, jangan-jangan Firaun lagi berenang, lagi jalan-jalan, lagi ketemu Nyi Roro Kidul ya. Oleh karenanya mereka protes. Ini kan sebenarnya tidak perlu. Mereka sudah melihat begitu banyak mukjizat harusnya yakin. Namun demikianlah Bani Israel ya ragu akan kematian Firaun maka Allah selamatkan jasad Firaun agar mereka tahu bahwasanya Firaun telah telah tewas. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Tidak lama kemudian mereka sedang baru baru aja diselamatkan dari laut. Tiba-tiba mereka minta agar dijadikan dibuat Tuhan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum." Kami pun menyelamatkan mereka Bani Israel sehingga bisa menyeberang lautan. Tiba-tiba mereka mendatangi suatu kaum melewati suatu kaum yang sedang ukuf, sedang beribadah di berhala-berhala mereka, sedang berdiam di berhala-berhala mereka. Mereka punya ide. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong bikinkan kita Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini kan aneh. Qala aghairallahi abghikum ilahan. Kata Nabi Musa, kalian ingin Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Sementara Allah telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi menakjubkan mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kerja, kejaran Firaun, begitu baru selamat mereka mengatakan ya Musa bikin Tuhan baru. Terus kemana selama ini mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, pertolongan Allah mereka lupakan dan ingin dibuatkan Tuhan yang yang baru. Kata para ulama, ini karena sebab mereka berinteraksi dengan orang-orang musyrikin dari negeri Mesir. Karena begitu lama mereka tinggal bersama kaum Mesir selama 450 tahun, sehingga masuklah kesyirikan dalam hati-hati mereka. Ini bahayanya bergaul dengan apa? Dengan orang-orang musyrikin. Oleh karena terkadang asar dari kesyirikan tersebut sulit hilang bahkan masuk dalam hati-hati mereka padahal mereka dibimbing langsung oleh Nabi Musa alaihissalam namun benih-benih kesyirikan masih ada dalam benak mereka sehingga begitu mereka melihat ada orang-orang berbuat syirik mereka minta dibikinkan Tuhan sebagaimana dibuat, dibuatkan berhala sebagaimana uh, berhala yang dimiliki oleh orang musyrikin kemudian akhirnya mereka terus berjalan tujuan mereka adalah menuju Palestina menuju Palestina disebutkan dalam Al-Qur'an berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada mereka dalam perjalanan mereka. Di antaranya mereka kepanasan. Maka mereka mengatakan wahai Musa, bilanglah kepada Allah supaya kami dinaungi dengan awan. Nabi Musa berdoa Allah kabulkan. Bayangkan kepanasan minta dinaungi dengan apa? Awan. Kata Allah wa alaikumul ghamama. Kami pun memberikan awan untuk menaungi kalian. Jadi awan datang langsung langsung menaungi mereka. Ini mukjizat atau bukan? Bayangkan awannya datang naungi mereka, nggak pakai payung lagi, langsung awannya datang. Ini mukjizat. Mereka mengatakan wahai Musa, kami lapar. Minta makanan. Allah mengatakan wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Nabi Musa berdoa, Allah turunkan makanan al-manna wa salwa. Al-manna wa salwa sebagaimana disebutkan dalam uh, tafsir ya, bahwasanya al-manna wa salwa perkataan Ibnu Abbas rahimahullahu taala yaitu al-manna adalah makanan yang Allah turunkan ya dari langit kemudian jatuh di pepohonan sehingga mereka tinggal manjat pohon ngambil makanan tersebut. Adapun salwa adalah semacam burung yang lezat untuk dimakan. Jadi bayangkan makanan turun dari langit. Ini mukjizat bukan? Mukjizat. Jadi saya katakan orang-orang Bani Israel ini mengalami mukjizat yang luar biasa sementara mereka adalah kaum yang sangat membangkang namun mereka mendapatkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Setelah mereka melihat begitu banyak mukjizat mereka masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bosan dengan apa e, mereka sudah dikasih makanan mana wasalwa, mereka bosan, mereka minta makanan yang lain. Wa idh kultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabidiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Tatkala mereka berkata wahai Musa, kita tidak sabar kalau makanannya cuma satu model. Masak mana wasalwa terus? Bayangkan, padahal makanan tersebut turun langsung dari mana? dari langit. Jadi bosan daging terus. Ganti dong sayur-sayuran. Minta ketimun, minta bawang, minta adas. Ini pembangkangan pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa. Sudah dikasih mana wasal. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah kalian ingin menggantikan yang baik dengan yang buruk? Adapun ketimun, kemudian bawang, kemudian bawang putih, ini di setiap kota ada. bitu Misra. Pergi saja ke kota mana kalian akan dapatkan. Adapun manawasaulah spesial dari Allah Subhanahu wa taala, masa mau diganti dengan makanan yang keras kelas rendahan. Tapi demikianlah orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan, "Wahai Musa, kami haus, minta minum." Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar famfajarat minhu nata asrata aina. Nabi Musa berdoa kepada Allah maka dipukulkanlah tongkatnya keluarlah 12 mata air. Mukjizat, batu keluar apa? Keluar air. 12 lagi mata air kata para ulama agar mereka tidak rebutan. Kalau airnya cuma satu mereka bakal berkelahi. <laughs> Maka keluarlah 12 mata mata air. Artinya mukjizat berulang-ulang mereka dapatkan. Setelah begitu banyak mukjizat, awan datang, kemudian makanan turun dari langit, batu keluar air, ya, macam-macam mukjizat, mereka masih belum beriman kepada Allah. Mereka berkata, "Wa idh ya Musa, La nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kecuali kami lihat Allah langsung. Ini bangsa yang paling biadab, tukang pembangkang seperti ini, apa? <laughs> Bani Israel. Nenek moyang mereka seperti ini. Sudah dikasih berbagai macam mukjizat masih bilang, kami belum beriman kecuali melihat Allah langsung. Maka Allah pun marah. Fa akhadhatumus sa'iqatu antum turun, Maka turunlah halilintar langsung preng bakar mereka. Tewaslah mereka tatkala itu. Terlalu kurang ajar. Namun apa? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah Allah matikan mereka, Allah hidupkan lagi. Artinya supaya kalian sadar tidak boleh minta untuk melihat langsung apa? Allah Subhanahu wa taala, maka Allah matikan mereka dan Allah hidupkan lagi mereka. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'." Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahrah ahlul kitab pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai kau turunkan dari langit buku yang kami baca. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga pernah mengatakan demikian. Wala nu'mina liruqihika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan kami tidak akan kami kami lihat kau naik ke langit wahai Muhammad. Setelah itu kami tidak akan beriman sampai kau dari langit kau bawa turun buku dan kami bisa baca. Kata Allah faqad sa'alu Musa akbar min Ahlul kitab pernah meminta yang lebih aneh daripada ini, mereka ingin lihat Allah secara secara langsung. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam sejarah Nabi Musa, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke gunung ke gunung Sinai untuk menerima Taurat. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam dan meninggalkan Nabi Harun sebagai pengganti Nabi Musa. Maka tatkala Nabi Musa pergi lama, rupanya Bani Israel berbuat kesyirikan. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadallahu khuwar. Maka mereka pun membuat patung sapi dari perhiasan mereka. Mereka buat patung sapi dan mereka menyembah sapi tersebut. Mereka berjoget-joget, menari-nari di sekitar sapi tersebut. Mereka sudah ditegur oleh Nabi Harun. Nabi Harun tegur mereka. Walaqad qala lahum Harunu min qablu Ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan Nabi Harun telah menegur mereka dan mengatakan wahai kaumku sungguhnya kalian telah terfitnah, kalian telah terpedaya. Sungguhnya Rabb kalian adalah Ar-Rahman, adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku. Namun mereka ngeyel. Mereka mengatakan, "Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa." Kami tidak bakalan meninggalkan penyembahan terhadap sapi ini, patung sapi sampai Musa pulang. Jadi mereka tidak peduli dengan nasihat siapa Nabi Harun. Padahal Nabi Harun seorang nabi, seorang rasul. Mereka cuekin. Makanya waktu Nabi Musa datang, Nabi Musa marah. Kata Nabi Musa, "Ma mana'aka id ra'aitahum Allah Alla tattabi'ani aw afa asaita amri?" Wahai Harun, kenapa kau tidak mencegah mereka? Apa apakah kau membangkang perintahku? Bukankah saya nyuruh kau untuk menjaga mereka? Kenapa kau tidak cegah mereka? Maka Nabi Musa pun marah dan mengambil pegang kepala Harun dan jenggotnya. Ya, bayangkan. Ya, jurruhu ilai ditarik. <laughs> Nabi Musa marah, kepalanya Nabi Harun dipegang sama jenggotnya kemudian apa? Ditarik. Ngapain kamu saja kira-kira gitu lah. <laughs> Kata dia wa kanu yakadu yaqtulunani. Kata Nabi Harun, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang kepalaku dengan dengan jenggotku. Kadu yaqtulunani. Mereka membunuh saya wahai Musa. Jadi Nabi, Nabi Harun sudah berusaha untuk melarang mereka berbuat kesyirikan, rupanya Bani Israel ingin bunuh Nabi Harun. Akhirnya Nabi Harun tidak bisa. Nabi Musa pun marah, maka dia pun menghancurkan patung tadi. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bertobat. Di antara cara tobatnya disuruh faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Maka akhirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala cara bertobat mereka ya sebagaimana firman Allah fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum hendaknya kalian bertobat kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri diri kalian maka orang-orang yang menyembah berhala menyembah patung di malam hari duduk sementara yang tidak menyembah patung mengambil pisau kemudian menikam mereka sampai sampai mati itulah cara tobat Bani Israel yang telah menyembah berhala kemudian Nabi Musa alaihissalam pulang bawa Taurat ya atau tidak dibacakanlah Taurat kepada Bani Israel setelah Nabi Musa marah. Kemudian patung sapi telah dihancurkannya. Kemudian yang menyembah patung sapi sudah dibunuh. Kemudian Nabi Musa merintahkan mereka untuk menjalankan isi Taurat. Rupanya Bani Israel tidak mau. Disuruh menjalankan Taurat mereka apa? Tidak mau. Sampai Allah ancam mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh jabala fawqahum." Maka Allah pun angkat gunung di atas kepala mereka. Kalau kamu nggak mau jatuh gunung ini wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum dan mereka sadar mereka akan kejatuhan gunung tersebut setelah mereka diancam dengan gunung baru mereka menjalankan Taurat kurang ajar atau tidak ini <laughs> sudah lihat mujizat begitu banyak masih ngeyel tidak mau Allah taruh gunung di atas nggak mau mati kamu tapi akhirnya mereka dengan terpaksa dengan berat hati menjalankan apa isi Taurat Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Intinya akhirnya Nabi Musa salam ya. Uh, sampailah mereka menuju ke Baitul Maqdis. Tujuan mereka kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ternyata tatkala mereka mau masuk ke Palestina, ternyata ada kauman jabbarin, ada orang-orang yang kuat dalam kota Palestina. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk berjihad. Nabi Musa berfir, Allah berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi" Ya kaum dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Tatkala Allah jadikan di antara kalian para nabi, kemudian Allah menjadikan kalian memiliki rumah, memiliki pembantu, dan Allah telah memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan kepada seorang pun dari umat manusia yang lain. Jadi Nabi Musa ingatkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kalian dulu ditindas oleh Bani Israel, eh, apa oleh kaum Mesir. Kalian dulu dijadikan budak oleh kaum Mesir. Allah telah menolong kalian. Kalian dikejar oleh Firaun. Allah telah menenggelamkan kalian. Allah telah memberikan menurunkan mengutus para nabi dari kalangan, kalangan kalian. Kalian ingat semua nikmat tersebut? Tentu mereka ingat. Sekarang waktunya jihad. Maka Nabi Musa berkata, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, ayo kita masuk ke dalam Kota Palestina, kota yang suci yang Allah telah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian mundur, maka kalian akan balik dengan merugi. Apa kata mereka tatkala diajak berjihad? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, dalam kota tersebut ada orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami tidak akan masuk dalam kota Palestina sampai mereka keluar. Fa rujuminha minha fa Kalau mereka sudah keluar maka kita akan masuk. Jadi ini aneh, jawaban yang aneh. Nabi Musa mengatakan, "Ayo kita masuk, kita perangi mereka." Kata mereka, "Oh enggak. Tunggu mereka keluar dulu baru kita masuk." Ya kapan keluarnya? Yang mereka tinggal di situ, kita ini mau perangi mereka biar mereka keluar. Tidak, oh enggak, tunggu mereka keluar dulu baru kita masuk. Ini kan jawaban yang paling menyakitkan. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Maka ada dua orang yang menasihati mereka di antara orang yang bertakwa di antara mereka, satunya adalah Yusha bin Nun. Satunya Khalid bin siapa saya lupa, ya, disebutkan oleh ahli tafsir, satunya Yusha bin Nun dan sahabatnya menasihati mereka untuk segera berjihad. Fa idzal dakhatu udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kata mereka kalian masuk saja. Yang penting kalau kalian masuk kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, yang penting bertawakal. Namun mereka tidak mau masuk. Kata mereka, "Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha." Kami tidak bakalan masuk selamanya wahai Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau kau mau perang, kau pergi sama Allah perang berdua. Inna hahuna idun. Kami nonton di sini. Subhanallah. Kami nunggu di sini. Ini jawaban yang paling kurang ajar. Oleh karena tatkala Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk berjihad, maka para sahabat kaum Ansar mengatakan, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan kaum Musa kepada Nabi Musa. Inna hahuna qaidun. Kita hanya diam di sini kau pergi berperang sama Allah, tapi kami akan berperang bersama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menyuruh kami masuk dalam lautan, kami akan masuk dalam lautan. Adapun kaum Nabi Musa, mereka mengatakan, kau pergi sendiri sama Tuhanmu, perang kita nunggu, nunggu hasilnya. <laughs> Ini parah ya, parah. Akhirnya Nabi Musa sudah tidak kuasa lagi maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya eh, inilah amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang berbuat kefasikan ini maka Allah hukum mereka qala fa innaha muharramatun alaihim maka Allah hukum bahwasanya Palestina itu jadi haram kepada mereka, tidak bisa dimasuki. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard dan mereka selama 40 tahun mereka berputar-putar tersesat di atas muka bumi. Tersesat, Allah hukum mereka sehingga mereka berusaha masuk Palestina tidak bisa, selalu muter-muter saja nggak bisa masuk ke ke Palestina. Kemana mereka pergi nggak bisa masuk ke Palestina. Disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam waktu yang sangat lama. Al Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan adapun cerita-cerita yang disebutkan dalam buku tafsir ya, tentang kauman jabbarin orang-orang yang kasar atau yang keras atau yang kuat dalam kota Palestina. Banyak sekali kisah-kisah Israeliat, namun dibantah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ini fung, apa bagusnya tafsir Ibnu Katsir. Karena beliau rahimahullah adalah uh, alil hadis bermadhab Syafi'i dan dia juga alil hadis. Sehingga tidak semua riwayat-riwayat kemudian dia terima dengan begitu mudah. Ya. Kalau ada riwayat-riwayat yang aneh, maka beliau bantah. Di antaranya kisah Uq bin Nu kalau nggak salah namanya. Disebutkan kauman Jabarin tersebut adalah orang-orang raksasa. Sehingga Bani Israel waktu disuruh berjihad mereka tidak mau kata mereka ya Musa gimana mau lawan mereka gede-gede besar-besar tinggi-tinggi bahkan disebutkan dalam sebagian ahli tafsir akhirnya Musa berjalan bersama 12 orang kita coba dulu jalanlah Musa bersama 12 orang atau 12 orang anak buahnya yang dikirim oleh Nabi Musa ternyata tertangkap oleh salah seorang raksasa dalam Palestina ditangkap diambil 12 orang dimasukkan dalam kantong <laughs> kayak film karton ya jadi dibawa nih orang 12 orang ini kemudian di, dibuka di depan raja. Nih, ini 12 orang siapa ini? Ternyata pengikut Nabi Musa. Ini semua bohong kata Ibnu Katsir. Contohnya lagi ada seorang namanya raksasa yang paling jago di situ namanya Uq bin Nuk kalau nggak salah. Saya lupa di itu Katsir menyebutkan. Uq bin Nuk ini atau Uj apa Uj bin Nuk apa namanya sekitar itulah. Tingginya 3.333 sepertiga hasta. Tingginya berapa? <laughs> Yang ngukur siapa? 3.333 <laughs> sepertiga hasta. Kalau satu hasta kira-kira setengah meter, berarti tingginya kira-kira 2 kilo. Ini orang tingginya berapa? 2 kilo. Jadi gimana orang Bani Israel nggak takut? Ya, ya kamu perang sini, dari Musa, musuh kita 2 kilo tingginya bagaimana mau perang? <laughs> Disebutkan orang ini, kalau dia lagi lapar raksasa ini, Uj bin Nuh kalau nggak salah saya lupa namanya. Antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Dia kalau lapar, dia masukkan tangannya ke lautan. Dia ambil ikan paus atau ikan hiu, kemudian dia taruh di matahari, dia panggang, kemudian dia makan. Akhirnya Nabi Musa pun ketemu dengan Uj bin Nuh ini. Gimana lawannya Nabi Musa setengah mati. Ini tingginya dua kilo, gimana caranya? Akhirnya Nabi Musa berpikir. Akhirnya dia, disebutkan oleh dalam riwayat Nabi Musa tingginya berapa hasta tongkatnya berapa hasta, berarti perlu lompat berapa hasta supaya bisa sampai kepada mata kaki Uj bin Nuk ini. Maka dia bisa, mungkin dia ukur-ukur saya tingginya berapa hasta, ini oh, loncat perlu berapa hasta. Maka dia pun loncat dengan loncatan yang sangat tinggi, kemudian dia pukul itu apa? Mata kakinya terang, maka jatuhlah raksasa tersebut, tewaslah raksasa tersebut. Ini tidak ada sanatnya, ini semua Israelia tidak benar. Ya. Kalau memang ini benar ya pantas saja Bani Israel takut ya wajar. Masa suruh lawan orang tingginya 2 kilo? Ya pasti sekala lah. Dan ini dibantah oleh Ibnu Katsir karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tinggi situna ziraan, 60 hasta. Walam yazalil khalqu yanqusu hatta an Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia terus berkurang tingginya sampai sekarang. Jadi manusia tertinggi siapa? Nabi Adam. Tingginya berapa? 60 hasta, sekitar 15 apa 30 meter. Ya. Dan ini bertentangan dengan riwayat tadi Uj, Uj bin Nuh kalau nggak salah namanya yang tingginya 2 kilo kilometer. Intinya para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala di zaman Nabi Musa ter berputar-putar banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Bani Israel. Di antaranya seperti ada orang yang terbunuh. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Maka Nabi Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa? Qala billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratu la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sebagian dalam surat Al-Baqarah. Nabi Musa mengatakan wahai kaumku Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Bani Israel tidak mau terima perintah langsung. Qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, kau main-main ya, ngejek ya. Suruh nyari apa? Sapi. Padahal maksud Allah untuk menyembelih sapi nanti ada bagian dari badan sapi tersebut yang dipukulkan kepada mayat sehingga mayat tadi ngomong hidup lagi yang bunuh saya si fulan. Itu maksudnya. Fakulna tribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi. Maka setelah sapi tersebut uh, eh, disuruh, disuruh untuk disembelih maka mereka ngeyel mereka mengatakan wahai Musa jelaskan kepada kami sapi tersebut bagaimana modelnya? Atau bagaimana sapi tersebut? Allah mengatakan sapi tersebut tidak muda dan tidak tua tetapi sedang-sedang saja. Mereka mengatakan lagi, malau nuha Sapi tersebut warnanya apa? Ya, mereka tidak langsung kerjakan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun apa? Safra'u ufaqiul launuha. Tasurrun nadhirin. Warnanya kuning tua dan menyenangkan orang yang memandangnya. Mereka mengatakan, "Masih belum jelas wahai Musa." Sapinya kayak apa? Innal baqara tasyabahat alaina. Kita bingung sapi yang mana. Jelaskan lebih jelas lagi. La dalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatul la fiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah, tidak pernah untuk ditunggangi, tidak pernah untuk menyiram apa namanya? tanaman, ya. Tidak ada cacatnya. Ya. Akhirnya wa makadu yaf'alun hampir-hampir mereka tidak temukan sapi tersebut. Akhirnya mereka dengan susah payah mendapatkan sapi tersebut, sapi tersebut disembelih, maka kemudian sebagian dari sapi tersebut dipukulkan kepada sang mayat, sang mayat hidup lagi. Dan ini mukjizat lagi, bayangkan, yang mati hidup lagi, kemudian ngomong si fulan yang bunuh saya kemudian mati lagi. Ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Maksud saya, lihatlah Bani Israel melihat mukjizat begitu banyak, namun mereka adalah kaum yang sangat ngeyel dan sangat biadab. Akhirnya setelah Nabi Musa selama bertahun-tahun dalam kondisi apa namanya yatihun yaitu e, tersesat disitulah meninggal Nabi Musa alaihissalam Nabi Harun juga meninggal tatkala itu kemudian banyak yang sudah dewasa kata para ahli tafsir seluruh orang dewasa yang enggan masuk berperang tatkala itu masuk tatkala disuruh berperang di dalam di kota Palestina semuanya meninggal tinggal yang belum dewasa yang masih hidup kecuali Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah nabi yang disebut dalam Alkitab dengan Yosua. Apa namanya? Yosua. Dia inilah yang kemudian akhirnya membawa Bani Israel setelah selesai hukuman Allah kepada mereka untuk masuk ke Palestina. Maka masuklah mereka ke Palestina, kemudian mereka berjihad dan inilah uh, Yusha bin Nun yang disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak ada seorang nabi yang pernah ditahan matahari kecuali dia. Setelah dia ingin berperang, ingin berjihad, kemudian ternyata dia tiba di kampung musuh atau di tempat musuh, matahari sudah sore, sebentar lagi tenggelam. Padahal etika peperangan kalau matahari tenggelam harus berhenti. Maka dia mengatakan kepada matahari, ki ma'murah wa inni ma'mur." Wahai matahari, engkau adalah diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan untuk berjihad. Maka dia mengatakan, "Allahumma ihbisha." Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah tahan matahari berhenti maka Yusha bin Nun berperang sampai akhirnya dia mengalahkan orang-orang kafir. Baru kemudian matahari apa? Terbenam. Dialah Yusha bin Nun apa namanya alaihi salam. Nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa tatkala berjalan mencari Nabi Khadir. Ya pemuda yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khadir dialah Yusha bin Nun alaihi salam. Ikhwani fillah wa akhwati fid azani Allah wa iyyakum. Tatkala masuk ke dalam kota Palestina, ya, Allah mengatakan apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. dukhuluha apa? Sujada. Allah mengatakan dukhulul apa? Al-baba sujada. Masuklah kalian dari pintu dalam kondisi ruku dan katakan apa namanya? Maafkanlah kami ya Allah. Hittatun yaitu maknanya ya Allah maafkanlah kami. Jadi Allah menyuruh mereka masuk di kota Palestina dengan penuh tawadhu dalam keadaan ruku dan minta agar diampuni dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau orang-orang Bani Israel. Fabaddala ladina zalamu kaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka rubah perkataannya. Harusnya hitah yang artinya ya Allah ampunilah kami, mereka rubah jadi hintah, hintah yang artinya gandum, gandum, gandum. Mereka disuruh ruku enggak, mereka balik belakang jadi masuk lewat pakai pantat. Kurang ajarnya apa Bani? Bani Israel membangkang terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sampai di Palestina, maka para ahli sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi membagi sejarah Yahudi menjadi tahapan baru. Tahapan pertama disebut dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi Yusuf bin Nun begitu sampai di Palestina, dia membagi Palestina menjadi 12 eh, kabupaten lah kira-kira, atau 12 provinsi, dibagi 12 tempat wilayah. Masing-masing wilayah diletakkan seorang hakim. Karena ada 12 suku, masing-masing suku dipimpin oleh seorang hakim. Yang hakim-hakim inilah kalau ada masalah semuanya kembali kepada Yusha bin Nun. Berjalanlah bertahun-tahun eh, kehidupan ini. 12 provinsi terkadang terjadi masalah di antara mereka. Namun ada nabi yang menjadi hakim di antara para hakim tersebut. Ya, maka berjalanlah terus para hakim sampai bertahun-tahun lamanya sampai nabi terakhir di masa periode tersebut adalah nabi Samuel. Nabi apa? Samuel. Di zaman Nabi Samuel, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, mereka minta agar diberikan diutus raja. Ya, mereka ingin agar diberikan uh, diutus bagi mereka malikan nuqatil fisabilillah. Mintalah kepada Allah agar kami diberikan seorang raja yang kami akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih siapa? Talut. Inna Allah apa? Ba'atsalakum Taluta malika. Allah ba'atsalakum Taluta malika. Talut dijadikan raja untuk kalian. Mereka ngeyel anna yakuna lahu anna yakuna lahul mulku ya alaina wa nahnu aha, apa wa nahnu gimana ayatnya bagaimana dia bisa diberikan kerajaan bagi mereka sementara kami lebih kaya lebih kaya daripada dia maka Allah mengatakan innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism jadi mereka ingin Allah sudah tentukan raja mereka ngeyel enggak mau raja yang itu Raja kok miskin? Kita pingin raja yang kaya. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa yu'ta sa'ata minal mal. Kami lebih berhak menjadi raja. Tolut enggak pantas jadi raja, dia miskin. Maka Allah bantah. Meskipun dia miskin, tapi dia diberi ilmu dan diberi kekuatan tubuh. beri badan yang kuat. Akhirnya jadilah Tolut ini raja pertama, maka berubah menjadi periode kerajaan. Jadinya periode para hakim, sekarang sejarah berikutnya disebut dengan Asrul Muluk, yaitu masa periode para raja. Raja pertama adalah Tolut, kalau dalam buku Alkitab namanya Saul. Kemudian raja pertama, raja kedua, raja ketiga dan seterusnya sampai akhirnya tiba masa raja Nabi Daud. Nabi Daud sekalian raja. Dia seorang nabi dan juga sekalian apa? Raja. Dan raja terakhir adalah raja Sulaiman. Nabi Sulaiman sekalian apa? Raja. Disitulah Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman yang ada di Palestina di sekitar Masjidil Aqsa dibangunlah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, maka masa keruntuhan. Terpe terpecahlah Yahudi menjadi dua golongan. Golongan pertama dibawa oleh anaknya Nabi Sulaiman namanya Ruh Membawa dua kabilah yaitu suku Binyamin dan suku Yahuda. Suku Yahuda tadi yang anak keempat. Bersama suku Binyamin. Sepuluh suku lainnya dibawa oleh Yurbu'am. Yurbu'am bin Nubat. Jadi Yurbu'am tidak setuju Ruhbu'am jadi raja setelah Nabi Sulaiman. Kenapa? Sepuluh suku mengatakan aturan-aturan Nabi Sulaiman terlalu berat. Tolong ringankan buat kami. Roh buam tidak mau. Kita masih bertahan dengan aturan ayahanda Nabi Sulaiman. Akhirnya terpecahlah mereka menjadi dua kerajaan. Satunya namanya kerajaan Yahuda, yaitu yang yang dibawa oleh Ruh Buam anaknya Nabi Sulaiman, membawahi dua suku dan sepuluh suku yang lain yang bikin negara Israel. Negara Israel di bagian utara, negara Yahudi di bagian selatan. Maka terpecahlah mereka menjadi dua kerajaan. Selama perjalanan tersebut terjadi permusuhan di antara mereka, terjadi kemurtadan di antara mereka, sebenarnya akan kita sebutin dalam Alkitab. Maka tatkala mereka melakukan banyak kemaksiatan, Allah kirim orang-orang yang akan menghancurkan mereka. Allah kirim kerajaan Raja Mesir menghancurkan mereka, membunuh mereka, mengusir mereka. Kemudian berganti lagi dengan raja dari Persia menghancurkan mereka. Kemudian dikirim lagi Nasar. ya, dari Babil, ya, kemudian menghancurkan mereka, menghancurkan Haikal Sulaiman, dan mereka terus demikian tersiksa, tersiksa dan tersiksa. Kemudian di apa namanya Haikal Sulaiman sampai dihancurkan dua kali sampai akhirnya ada raja dari Yunani kalau tidak salah ya. Saya lupa namanya atau dari Persia saya lupa salah satu raja yang kemudian menguasai Palestina namun mengembalikan orang-orang Yahudi untuk kembali tinggal di di Palestina. Kemudian disisakan bagi mereka satu tembok, dia hancurkan seluruh dihancurkan seluruh, ada raja yang menghancurkan seluruh Haikal Sulaiman kecuali satu tembok yang disisakan. Tembok ini yang disebut dengan tembok ratapan. Inilah satu bagian dari Haikal Sulaiman yang masih apa? Tersisa. Paham atau tidak? Oleh karenanya para ikhwan, kita tahu Haikal Sulaiman letaknya di mana? Di Palestina. Bukan seperti ada orang ngawur yang mengatakan Borobudur adalah Haikal Sulaiman. Ya, ini ngawur yang tidak benar bahkan keluar di internet bahwasanya Borobudur merupakan apa? Haikal Sulaiman. Ini ngawur, tidak benar. Kalau Haikal Sulaiman di Borobudur orang Yahudi semua pindah ke sini. Karena mereka ingin membangun negara Israel Raya dari Haikal Sulaiman. Satu tembok ratapan tersebut mereka jaga benar. Dari situlah mereka ingin kembali mendirikan kerajaan Israel Raya. Kalau memang Haikal Sulaiman letaknya di Borobudur, tentunya masih ada keturunan apa? Orang-orang Yahudi di sana. Ya. Insya Allah masih banyak orang-orang hidung mancung di sana. Tapi ya ternyata tidak ada. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, itulah sekilas sejarah Yahudi, kemudian mereka akhirnya ada yang datang kemudian mengusir mereka dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian pada abad ke-16 eh, jadi mereka dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai oleh orang Kristen di Palestina sampai akhirnya di, di abad 16 Hijri atau di tahun 16 Hijriah datanglah pasukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu membawa pasukan untuk mengepung Palestina selama empat bulan sampai akhirnya mereka menyerah. Kemudian mereka mempersyaratkan Umar bin Khattab harus datang langsung dari Madinah untuk menerima kunci Palestina. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menerima kekuasaan Palestina yaitu pada tahun 16 apa? Hijriah. Sejak saat itu maka Palestina merupakan hak kaum muslimin. Kemudian terjadi perebutan Palestina hingga saat saat ini. Karenanya saya katakan bahwasanya apa yang disebut oleh sebagian orang bahwasanya peperangan yang terjadi antara Yahudi dengan kaum muslimin di Palestina adalah perang saudara itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena Yahudi berperang bukan karena saudara. Sejak kapan orang Yahudi bersaudara sama orang Arab? Sejak kapan? Itu bukan perang saudara, tapi perang agama. Memang orang Yahudi mereka ingin menguasai Palestina dan mereka ingin mendirikan apa? Palestina negara Israel Raya. Tempatnya harus di Palestina. Tidak bisa di tempat lain. Tempatnya harus di mana? di Palestina karena itu Haikal Sulaiman harus mereka dirikan. Oleh karenanya bagaimanapun mereka berusaha untuk mengusir saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. Jadi perang yang mereka dirikan orang-orang Yahudi bukan perang saudara. Perang agama. Mereka ingin mengusir seluruh kaum muslimin untuk mendirikan kerajaan Yahudi, Yahudi mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini insyaallah kita akan bahas tentang akidah kaum Yahudi yang termaktub dalam dua kitab suci mereka yang pertama Taurat dan yang kedua adalah Talmud. Uh, kita tahu bahwasanya uh, Taurat ya adalah kitab suci yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan adapun kita umat Islam meyakini bahwasanya Taurat yang ada sekarang telah mengalami penyimpangan telah mengalami perubahan. Akan kita buktikan bagaimana banyaknya kekeliruan dalam kitab Taurat ini. Isinya pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pencelaan terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Eh, di antara keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, bahwasanya kitab suci umat umat Islam atau sumber hukum umat Islam baik Al-Qur'an maupun hadis diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, dengan sanad-sanad yang sahih sehingga bisa di dipertanggungjawabkan keotentikannya. Adapun kitab suci orang-orang Yahudi maupun Nasrani yaitu Alkitab, Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci kata mereka datang tanpa sanad. Datang tanpa sanad dan isinya menakjubkan. Ya, isinya menakjubkan. Uh, Alkitab yang ada di tangan saya ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Nasrani terdiri atas dua eh, bagian yang indeksnya berwarna merah, ini adalah kitab Injil. Hanya sedikit, kira-kira seperempat kira-kira. Inilah empat Injil yang diyakini kesuciannya oleh orang-orang Nasara dan ini sudah pernah saya bahas dalam kajian khusus. Sering juga diputar di televisi Roja, ya, Roja TV. Di Situ ada Injil Matius, Injil Yohanes, Injil apa lagi? Injil Lukas, ya. Satunya lagi Injil Markus, empat, empat Injil. Sisanya yang tebal ini namanya perjanjian lama. Perjanjian yang lama inilah Taurat. Inilah apa? Taurat. Jadi perjanjian lama lebih tebal daripada perjanjian baru. Perjanjian baru maksudnya Injil, perjanjian lama maksudnya apa? Taurat. Dan Taurat terdiri atas lima surat yang itu diyakini turun kepada Nabi Musa. Kitab tersebut atau lima surat tersebut yang pertama adalah surat kejadian yang berisi tentang penciptaan alam semesta, Kemudian ada surat keluaran yaitu bercerita tentang keluarnya Nabi Musa dari dari mana? Mesir menuju ke Palestina. Kisah-kisahnya semua dimasukkan dalam sini. Karena namanya kitab Imamat tentang eh, syariat-syariat. Uh, ya. Kemudian kitab Bilangan tentang perhitungan Bani Israel siapa-siapa saja. Kemudian yang terakhir adalah kitab Ulangan yang berulang, syariat yang diulangi. Jadi ini lima surat yang diyakini turun kepada Nabi Musa. Ini ya, sedikit. Sisanya Jadi sebenarnya tiga bagian. Perjanjian lama terbagi menjadi dua. Perjanjian lama yang sedikit ini yang disebut dengan apa? Taurat. Yang tebal ini, ini sejarah semuanya. Sejarah tentang Nabi Samuel, kemudian tentang Syaul, kemudian tentang penyerangan Bukhtu Nasar, kemudian tentang tadi perpecahan kerajaan Yahudi menjadi dua, kerajaan Yahudi, kerajaan Israel. Ini semua dikisahkan di sini. Ya, kisah para nabi dan ini bukan Taurat. Ini sejarah. Dan ini semua tidak ada sanatnya. Ini semua nggak ada. Yang ini pun nggak ada sanatnya, semua nggak ada sanat. Tapi maksudnya bagaimana kitab sejarah ini kok dijadikan kitab suci? Ini cerita. Ini kok dijadikan kitab suci. Sekarang kita akan bicara tentang hakikat Taurat berdasarkan yang termaktub dalam kitab mereka yang mereka yakini kitab suci ini. Bagaimana sejarah Taurat? Saya akan bacakan satu persatu apa hakikat dari Taurat. Yang pertama dalam kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran 24 ayat 3 4 sampai 12 disebutkan lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu maka segala, seluruh bangsa itu menjawab serentak segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai atau Saina, ya. Kemudian Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan dia menuliskan wahyu tersebut. Itu yang disebut dengan apa? Taurat. Jadi waktu Nabi Musa nanti akan kita jelaskan waktu Nabi Musa pergi ke Gunung Saina, Nabi Musa menerima perintah secara lisan oleh Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Nabi Musa dan Nabi Musa juga menerima dua lauhah batu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda ini beda. Nanti akan intinya maksudnya wahyu yang sampai kepada Nabi Musa sebagaimana penjelasan kitab suci mereka ada dua bagian. Ada yang disampaikan secara lisan yang kemudian disalin oleh Nabi Musa, ada yang Allah tulis langsung dalam dua lembaran batu. Dalam dua lembaran batu. Sebagaimana dalam kitab Keluaran Keluaran 31 ayat 18 disebutkan dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah loh batu yang ditulisi oleh jari-jari Allah. Jadi ada dua model wahyu. Ada wahyu yang setelah Allah berbicara Allah tulis apa? Dua lauha. Dua loh batu di situ ditulis langsung oleh jari-jari Allah menurut orang dalam kitab suci Yahudi ini. Dalam perjanjian lama. Kemudian waktu Nabi Musa pulang dari Sinai, sebagaimana tadi kita jelaskan Nabi Musa marah melihat orang-orang pada menyembah apa? berhala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa alqal alwah, maka Nabi Musa pun melemparkan apa? lauh tadi, maka pecahlah disebutkan dalam uh, ini di dalam kitab suci ini dalam Alkitab, kita katakan saja Alkitab ya, dikatakan dalam Alkitab lauh tersebut pecah Di sini disebutkan dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya joget-joget itu orang-orang sufi yang berjoget-joget ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya orang-orang sufi disebutkan orang-orang sufi yang berjoget-joget mereka sungguhnya bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang mereka suka menari-nari di lembu, di sapi yang mereka sembah. Sebagian disebutkan dalam sini dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Musa pun marah, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi akhirnya apa? Pecah. Setelah pecah, Allah ganti yang baru. Allah ganti yang baru. sebagian dalam kitab Keluaran 34 ayat pertama, Allah berkata, Berkat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi diganti dengan loh yang yang baru. Yang ganti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah Taurat. Kemudian Nabi menulis lagi Taurat karena Nabi Nabi Musa menulis lagi Taurat dan diletakkan dalam tabut. Tabut itu semacam kotak. Tabut itu kotak, nanti Nabi Musa simpan Taurat dalam tabut tersebut. Kenapa Nabi Musa simpan Taurat dalam tabut tersebut? Karena Nabi Musa sudah khawatir. Ternyata suku Lawin itu suku Lawin adalah suku di antara 12 suku Bani Israel yang keturunan keturunan pendeta-pendeta, keturunan orang-orang soleh. Yang mereka ditugaskan untuk apa? Menjaga menjaga Taurat. Namun mereka degil, degil itu istilahnya bahasa Indonesia apa? Ya? bandel. Mereka ini apa? Bandel. Maka Nabi Musa untuk menjaga Taurat supaya tidak dirubah-rubah, dia tulis dalam dimasukkan dalam tabut. Dan ini disebutkan dalam Alkitab. Dikatakan sini, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Jadi Taurat ditulis secara lengkap. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, yaitu suku Lewin, mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi disuruh dimasukkan dalam apa? Dalam tabut. Dijagalah Taurat tersebut dimasukkan dalam kotak tadi. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Nabi Musa mengatakan karena saya tahu kalian kepala batu, degil. Sedangkan sekarang selagi aku masih aku hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah menunjukkan kedegilan kalian terhadap Tuhan. Saya masih hidup saja kalian kepala batu. Terlebih-lebih lagi nanti kalau saya sudah mati, bagaimana kalau sudah meninggal? Lebih parah lagi kalian. Oleh karenanya ini tujuan ya, tujuan Nabi Musa alaihissalam menulis Taurat kembali dan dimasukkan ke dalam apa? Tabut. Kemudian disebutkan juga di zaman Yosua. Yosua ini tadi siapa? Yosua tadi siapa? Yusha bin bin Nun. Yosua juga nulis Taurat. Jadi ada versi Yosua. Disebutkan dalam surat Yosua eh, ayat 30 Yosua 8 ayat 31 dan seterusnya. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Jadi Yosua nulis lagi apa? Taurat. Setelah itu berita tentang Taurat tidak ada dalam kitab Injil. Kemana nasibnya? Taurat yang tadi dimasukkan dalam tabut, Tauratnya Yosua yang ditulis lagi oleh Yosua tidak tahu di mana. Uh, ceritanya nggak ada disebutkan dalam Alkitab. Tahu-tahu dalam Alkitab disebutkan tabut itu dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam dalam surat Samuel 2 ayat 6 dan eh, Samuel 2 yang bagian ke-6 ayat 1 dan seterusnya Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang-orang Israel 30 ribu orang banyaknya Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Yahuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Jadi tabut Allah diambil dari satu tempat dipindahkan ke, ke kotanya Nabi Daud. Dalam ayat 15 disebutkan Daud dan seluruh orang-orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Jadi Daud menyimpan apa? Mendapatkan apa? Tabut. Kemudian kita berpindah kepada di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pada waktu itu Raja Salomo yaitu Sulaiman menyuruh para orang tua Israel dan semua kepala suku yakni para pemimpin puak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion. Jadi dipindahkan ke Yerusalem. Jadi tabut yang tadi dibawa di kota Sion oleh Nabi Daud diambil lagi oleh siapa? Sulaiman dibawa ke Yerusalem. Sekarang ceritanya sudah tentang apa? tentang tabut. Kemudian tadi setelah Nabi Sulaiman kita ceritakan tadi Yahudi terbagi menjadi dua kan? Ada Yurbuam, ada Ruhbuam. Terpisah menjadi dua apa? Dua kerajaan. Maka disebutkan dalam buku ini dalam Alkitab ternyata terjadi kemaksiatan yang banyak. Disebutkan dalam kitab Raja-Raja 1 yaitu pada bagian ke-14 ayat ke-22, tetapi orang Yahuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya, cemburunya Tuhan dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Jadi maksiat yang mereka lakukan parah, lebih parah daripada nenek moyang mereka. Akhirnya Allah hukum mereka. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rahbeam, majulah sisak Raja Mesir. Jadi turunlah, datanglah. Ini sejarah, buku sejarah. Ya. Jadi sekarang sudah bukan Taurat lagi, keluar dari lima surat. Kita bilang surat lima tadi yang terakhir ada surat ulangan. Setelah itu kisah-kisah. Di antaranya kisah apa namanya? Ini jelas bukan Taurat karena ini terjadi setelah Nabi Musa meninggal. Paham? Taurat kan di zaman Nabi Musa. Adapun kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, apa yang terjadi setelahnya ini semua bukan Taurat. Taurat turun kepada Nabi Musa. Ini semua sejarah, bukan Taurat. Maka disebutkan, datanglah Raja Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaraan rumah Tuhan, yaitu Haikal Sulaiman, diambil semuanya barang-barangnya. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo, yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, dirampas semuanya. Jadi hancur, Haikal Sulaiman dihancurkan oleh raja Mesir ini, diporak-porandakan, dirampas semua isinya. Kemudian di zaman Yosia ditemukan kembali Taurat. Ini menunjukkan Taurat hilang. Tatkala terjadi datangnya raja Mesir kemudian porak porandakan Taurat hilang. Sebagai buktinya mereka baru ketemu Taurat lagi. Dalam kitab Raja-Raja 2 bagian ke-22 ayat ke-8 berkatalah imam besar Hilkiah kepada dia kepada Dasafan kepada Safan panitera itu telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan jadi Taurat baru ketemu lagi ternyata waktu dihancur-hancurkan ada Taurat di bawah nggak ketahuan hilang selama bertahun-tahun puluhan tahun ratusan tahun baru ketemu lagi oleh Hilkiah maka dibawalah Taurat tersebut kepada Raja Yosia setelah dibuka Taurat dilihat isi Taurat, maka Raja Yosia mengatakan, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi dia mengakui bahwasanya Taurat hilang, nenek moyang kita nggak pernah dengar isi Taurat ini. Jadi mereka mengakui Taurat hilang, tiba-tiba Taurat ditemukan di reruntuhan batu, di reruntuhan rumah Tuhan Haikal Sulaiman. Yang jadi pertanyaan kita, yang ditemukan Taurat asli atau bukan? Iya atau tidak? Ini temu Taurat ini benar asli atau bukan? Sementara nenek moyang nggak pernah dengar kok tahu ini Taurat asli. Dari mana tahu ini Taurat asli? Mereka sendiri mengakui nenek moyang kita nggak pernah baca seperti ini. Ini dari mana? Kemudian terjadi penyerangan berikutnya oleh Bukhtanasar atau yang mereka namakan Nebukadnezar dalam kitab Tawarikh 2 ayat 11 sampai ayat 18. Yaitu pada zaman kerajaan Raja Zedekia ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi disebutkan mereka berbuat jahat, maka Allah hukum didatangkan lagi raja yang baru yang akan menghancurkan mereka, yaitu Bukhtanassar atau disebutkan dalam Alkitab dengan nama Nebukadnezar. Maka seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan ya harta benda raja dan harta benda para panglimanya semuanya dibawa ke Babel semuanya dibawa lari mereka membakar rumah Allah merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api sehingga sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Jadi dihancurkan benar-benar Haikal Sulaiman dihancurkan oleh siapa? Bukhtanasar penghancuran yang kedua. Jadi nggak ada lagi cerita tentang Taurat. Kemudian mereka cerita lagi dalam kitab ini tentang Uzair. Uzair ini dia adalah peneliti dan disebutkan dalam Alkitab Uzair ini kenapa dikatakan sebagai anak Allah? Wa qalatil yahudu Uzairin ibnullah. Para orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah karena Uzair ini Taurat hilang, maka dia bisa menyalin lagi Taurat, mendiktekan Taurat. Maka dikatakan dia sebagai anak Allah karena tahu-tahu kok ada Taurat dari hafalan dia atau dari mana. Disebutkan padahal dalam kitab Uzair atau kitab Ezra, kitab yang ketujuh ayat ke-10 disebutkan sebab Ezra atau sebab Uzair telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ingin meneliti mana Taurat Tuhan. Tahu-tahu dia pun Uzair ya pada kitab Nehemia ya disebutkan dia kumpulkan seluruh orang kemudian lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Ezra membawa kitab Taurat ke hadapan jamaah yakni baik laki-laki maupun perempuan dan seperti orang yang dapat mendengar dan mengerti ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Jadi inilah aneh. Jadi Uzair ini tiba-tiba bisa menyalin Taurat dari mana Taurat tersebut ya, pun tidak diketahui. Saya lupa tadi di zaman Nabi Sulaiman ada yang menakjubkan. Jadi Nabi Sulaiman setelah dia mengambil tabut tersebut dalam kitab Raja-Raja 1 Tadi kan dipindahkan dari tabut dari kota Nabi Daud kepada Yeru Yerusalem. Yang pindahkan siapa tadi? Nabi Sulaiman. Disebutkan di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya. Jadi hilang. Tauratnya hilang tinggal dua loh batu. Disebutkan ini. Dalam tabut itu setelah dibuka, tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa di dalamnya di gunung Horeb. Sementara Taurat entah kemana. Jadi sudah hilang sejak zaman Nabi Nabi Sulaiman. Inilah kisah Taurat yang Allah sebutkan atau atau orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi meyakini dalam kitab Taurat ya ternyata mengalami banyak kehilangan. Kemudian disebutkan ya pada eh, sekitar abad 10 abad setelah zamannya Nabi Musa alaihissalam di zaman Raja Ptolemaeus II kalau nggak salah ya disebutkan oleh ahli sejarah dia kumpulkan 70 orang dia kumpulkan 70 orang pendeta dari Yunani untuk menterjemahkan kitab Taurat ke bahasa Yunani. Diterjemahkanlah kitab Taurat ke bahasa Yunani. Sehingga nuskoh tersebut dikenal dengan nuskoh Sabiniyah. Nuskoh 70 karena diterjemahkan oleh 70 orang e, pendeta. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunaniyah. Sementara nuskoh aslinya yang bahasa Ibrania atau bahasa Ibria, bahasa Nabi Musa, tidak ketahuan di mana. Yang sekarang tersisa cuma berbahasa apa? Yunani. Kemudian pada abad 10 Masehi, pada abad 10 Masehi itu setelah 12 abad berikutnya. Jadi 10 abad setelah meninggalnya Nabi Musa diterjemahkan Nuswa Ibriya entah dari mana Taurat tersebut diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kemudian pada abad 10 Masehi yaitu sekitar 12 abad setelah itu diterjemahkanlah muncullah kitab Taurat yang baru dengan bahasa Ibria, tetapi dengan koma dan tanda baca dan harokat. Padahal tulisan Taurat yang asli tidak ada komanya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya. Maka kita bertanya, mana yang aslinya? Kitab aslinya. Ini tidak pernah diberi jawaban oleh orang-orang apa? Yahudi. Jangan-jangan itu cuma kitab karangan. Aslinya mana? Coba kita ingin tahu. Katanya kamu terjemahkan atau kamu perbaiki. Aslinya mana? Tempat kamu terjemahkan itu mana aslinya? Mereka tidak bisa menjawab ini. Yang anehnya, nuskho yang pertama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani berisi 46 surat. Sementara Nuskor dalam bahasa Ibria 39 surat. Jadi satunya 46 surat, satunya berapa? Beda berapa surat? 7 surat. 7 surat hilang kemana? Berbeda. Isinya pun berbeda. Para ulama membandingkan isinya berbeda. Seperti umur Nabi Nuh berbeda. apa Misalnya silsilah Nabi Isa juga berbeda. Isinya aneh. Dari atau kejadian-kejadian tertentu tahun-tahunnya berbeda, umurnya berbeda, menunjukkan nuskhah yang satu tidak sama dengan nuskhah yang yang lain. Adapun kita kaum muslimin, maka kita tidak percaya dengan semua itu. Kita yakini bahwasanya Taurat yang ada sudah mengalami penyimpangan dan kan akan kita buktikan. Pertama Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat orang Yahudi suka merubah Taurat. Seperti firman Allah dengan berbagai macam model perubahan. Seperti Allah berfirman, "Afatatama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kalian berangan-angan ingin agar orang-orang Yahudi beriman Sementara sekelompok dari mereka telah mendengarkan firman Allah lalu mereka tahrif, mereka rubah. Padahal mereka sudah ngerti. Jadi di antara bentuk penyimpangan terhadap Taurat dirubah oleh mereka. Dirubah. Jadi harusnya bilang A dirubah jadi B. Selain ada perubahan, ada penambahan. Tambahan. Allah mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Sungguh celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tak jari-jari mereka. Jadi penyimpangan kedua mereka tambah. Pertama yang sudah ada mereka rubah, yang kedua mereka nambahin isi Taurat tersebut. Yang ketiga mereka penyimpangan dari sisi tafsirnya. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan di antara mereka ada sekelompok orang yang membelok-belokkan lisan mereka agar disangka bahwasanya itu merupakan bagian dari Alkitab. Jadi mereka tafsirkan dengan tafsiran yang ngawur dengan dipelintir sana pelintir sini sehingga disangka itu terbagian dari Taurat. Ini jenis kerusakan mereka yang ketiga. Kerusakan mereka yang keempat mereka menyembunyikan isi Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran." Kalian menjadikan Taurat dalam bentuk kertas-kertas, kemudian kalian menampakkan sebagian dan kalian sembunyikan yang banyak. Kemudian penyimpangan yang kelima, mereka lupa dengan isi Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nasu hadzam mimma dzukkiru bih." Mereka lupa isi Taurat. Oleh karena lima bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Taurat. Pertama tadi apa? dirubah. Yang kedua ditam, ditambah. Yang ketiga ngawur dalam menafsirkan. Yang keempat disembunyikan. Yang kelima melupakan. Ini menunjukkan mereka ngawur dalam Taurat. Sekarang kita buktikan isi Taurat berisi dengan penyimpangan. Yang pertama ikhwani fillah azan Allah akan berbicara tentang Allah. Tentang Allah dalam kitab Kejadian disebutkan Allah capek. Kejadian 1 ayat yang kedua disebutkan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dengan segala isinya. Namun di sini lihat mereka rubah terjemahan. Jadi ini saya dapati beberapa kali. Saya sempat punya tulisan tentang Nabi Isa Tuhan atau manusia. Saya bandingkan antara bahasa Arab, Injil bahasa Arab, Injil bahasa Inggris dengan Injil bahasa Indonesia. Ternyata tatkala ada makna yang buruk Injil bahasa Indonesia tidak ditampilkan. Tetapi saya lihat Injil Arab dengan Injil Inggris persis sama maknanya. Seperti sekarang juga, tatkala di sini mereka kan ingin disebutkan bahwasanya Allah beristirahat. Allah menciptakan langit dan bumi pada hari ke sampai enam hari pada hari ketujuh Allah beristirahat. Itu yang terdapat dalam Taurat berbahasa Inggris dan Taurat berbahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya dirubah. Lihat terjemahannya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh. Jadi istirahat diganti dengan berhenti. Ini untuk menghilangkan makna apa? Istirahat. Padahal dalam teks Arabnya apa? Fastaroha. Allah beristirahat pada hari ketujuh, diterjemahkan berhentilah. Karena mereka berusaha untuk menutupi apa? Cacat dalam kitab Taurat. Eh, dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu enam masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Allah kita Maha Esa tidak ada letih sama sama sekali. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah jahil. Allah enggak tahu. Dalam kitab Keluaran 12 Allah ingin membasmi atau ingin menghukumi orang-orang Mesir. Tetapi rumahnya orang Mesir terkadang gabung sama rumahnya orang Bani Israel. Nanti Allah bingung. Makanya Allah suruh kasih tanda. Yang rumah Bani Israel kasih darah. ya Supaya Allah tidak salah. Di sini lihat. Sebab pada malam ini aku kata Allah, aku akan menjalani tanah Mesir, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman akulah Tuhan dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi kasih tanda darah kalau ada darah Allah lewat. Kalau nggak ada darah Allah habisi. Ya, jadi Allah jahil. Masa harus kasih tanda mana tahu ini ini berarti Allah jahil. Kemudian di antara mereka perkataan terhadap Allah, Allah jalan di atas muka bumi. Disebutkan dalam kitab Keluaran Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api. Jadi Allah dalam bentuk awan yang tinggi jalan di depan mereka. Di malam hari dalam bentuk api yang tinggi. Ngapain? Ngapain Allah mesti jalan pakai dalam bentuk awan? Ya. Allah di atas ars, bersemayam di atas ars. Ini juga penyimpangan. Kemudian di antaranya Allah menyesal. Dalam surat Keluaran ayat 3 Keluaran 32 ayat 14. Jadi Allah menyesal. Jadi ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak binatang eh, sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesallah Tuhan karena melepat malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Jadi menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya untuk umatnya. Dalam bahasa kita, Allah menyesal telah mentakdirkan malapetaka untuk Bani Israel. Dia tinggal dirubah takdirnya kalau menyesal. Ini menyesal menunjukkan Allah bodoh. Itu tidak? Kenapa orang menyesal? Karena tidak tahu masa depan, maka dia menyesal. Tidak pantas Allah disifati dengan apa? Penyesalan. Baik, sekarang ini tentang Allah Subhanahu wa taala kita berbicara tentang para nabi. Ya, ikhwan, para ulama menyebutkan kenapa nabi-nabi dihina dalam kitab Taurat. Ini perjanjian lama yang kita bahas ya. Bukan perjanjian baru. Perjanjian lama doang lima surat. Lima surat tadi surat apa? Surat Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian apa? Bilangan, ulangan. Sudah hafal belum? Yang pertama tadi apa? <laughs> Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Imamat, yang keempat Bilangan, yang kenapa? apa? ulang Ini lima surat dalam Taurat. Tidak ada yang kena. Mereka menyebutkan sifat-sifat yang buruk kepada para ambia, para nabi. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena mereka ingin melegalkan maksiat yang mereka lakukan. Ada nabi yang minum bir, ada nabi yang ini, ada nabi yang berzina. Sehingga kalau mereka berzina ya santai-santai aja, nabi aja berzina, kita nggak apa-apa. Itu diantara salah satu sebab kenapa mereka menjelek-jelekan para nabi. Sebab yang kedua disebut oleh para ulama karena ada nilai politik. Mereka lagi musuhan sama satu bangsa, maka mereka menghina bangsa tersebut dengan menjadikan para nabi sebagai korban. Nanti akan kita sebutkan. Sekarang kita bicara tentang kisah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kisah menakjubkan dalam Alkitab. Penghinaan terhadap Allah dan penghinaan terhadap Nabi Adam alaihissalam, penghinaan terhadap Siti Hawa. Saya bacakan ya, sabar ya, sabar. Kita sedang baca Alkitab. Hari ini kita bahas tentang apa? Alkitab. Manusia jatuh ke dalam dosa, ini subjudulnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Benar atau tidak? Ular paling cerdik? Enggak benar. Monyet lebih cerdik daripada ular. Yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular sekarang sedang ingin menyesatkan Hawa. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan berdemikian. Jadi ular bilang, wahai Hawa, pohon semua dilarang dimakan ya. Kata Hawa, tidak. Buah pohon buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu akan mati." Jadi Hawa mengatakan, "Oh enggak ya ular. Semua pohon kita boleh makan semua buah kecuali yang di tengah." Kata Allah, kalau kita makan atau kita raba, kita bakalan mati. Ingat, di sini bohong. Ini menunjukkan berarti Allah bohongin mereka. Ternyata mereka makan enggak mati atau tidak ternyata? Berarti Allah bohongin ngerjain Siti Hawa. Ya. Jangan makan, nanti kamu mati. Padahal nggak mati. Berarti Allah apa? Bohongin ini pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka makan dan tidak mati. Baik. Akhirnya ular itu berkata, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah jadi jangan khawatir, Allah bohong. <laughs> Intinya begitulah. Kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui kalau bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya Siti Hawa pun melihat pohon tersebut, intinya kemudian dia menarik hati, kemudian dia makan. Kemudian apa disebutkan ini? Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya Nabi Adam yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nabi Adam nggak ngerti, tahu-tahu dikasih apa? Kasih makan makan saja. Tidak mengerti ternyata buah yang di, dilarang maka terbukalah mata mereka bahwa mereka telah telanjang lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat akhirnya mereka cari daun sebagian dalam Al-Qur'an mereka menutupi aurat mereka tiba-tiba Allah lagi masuk ke dalam surga perhatikan sini ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah cukcak cukcak yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk jadi uh ada Allah datang ada bunyi suara langkahnya cukcak cukcak ini kan nggak benar seperti ini Penghinaan. Saya ulangi, saya bacakan teksnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Mereka sembunyi. Awas, awas, sembunyi, sembunyi. Ada Allah datang. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Allah nggak tahu. "Adam, kamu di mana, Adam?" <laughs> sembunyi, sembunyi. <laughs> Masa Allah tidak tahu di mana Nabi Adam? Ini penghinaan. Ia menjawab ketika aku mendengar Ya Nabi Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Allah berkata, siapa yang bilang kamu telanjang? Allah nggak tahu kalau Nabi Adam sudah telanjang. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telah telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Allah tanya, kamu telanjang beneran? Apakah kau telah melanggar perintahku? Kau sudah makan buah tersebut? Manusia itu menjawab, ada menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan aku buah dari pohon itu, maka aku makan. Lihat sini Nabi Adam melimpahkan kesalahan menjadikan Siti Hawa sebagai apa? Kambing hitam. Ini penghinaan terhadap apa? Siti Hawa. Bahkan mengkambing hitamkan Allah. Itu perempuan kau yang taruh ya Allah. Dia bilang, perhatikan sini. Dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian Allah berfirman, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu telah memperdayakan aku, maka ku makan. Maka Allah berkata kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Jadi tadinya ular tuh berdiri jalannya. Tapi karena dia menyesatkan Siti Hawa dikutuk oleh Allah jadi jalannya apa? Melata. Ini kan salah. Ini saya katakan ini ngawur, penghinaan terhadap Allah. Allah cari Adam di mana kamu ya? Kita lanjutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan juga Allah menyesal dalam dalam kisah Nabi Nuh. Jadi Allah saya bacakan dalam surat Kejadian ayat kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Allah sedih, ini kurang ajar manusia ini. Ternyata buat kejahatan terus. Menyesal saya ciptakan mereka. Aku sedih kata Allah Subhanahu. Jadi kan ini masa Allah menyesal. <laughs> Allah sudah dalam Al-Quran tidak. Allah mengatakan, malaikat Allah kabarkan kepada malaikat bahwasanya manusia akan menumpahkan darah. Allah sudah tahu dan Allah mengatakan ini alamu malaka alamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah punya hikmah yang malaikat tidak tahu. Jadi tidak perlu menyesal. Adapun dalam kali kitab Allah menyesal ternyata manusia kurang ajar. Maka menyesal Allah dan pilu hatinya. Sekarang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dibacakan dalam surat Kejadian ayat ke-9 atau bagian ke-9. Perhatikan, ini sekarang politik. Kenapa mereka ingin menjatuhkan Nabi Nuh? Karena ada politik. Nuh judul sub, sub judulnya Nuh dan anak-anaknya. Ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Tiga orang anak Nabi Nuh. Sem, Ham dan apa? Yafet. Ham adalah bapaknya Kan'an. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Sementara orang-orang Yahudi sering perang sama suku Kan'an. Yahudi di zaman tatkala mereka tinggal di Palestina, mereka sering berkelahi sama sama suku an Jadi mereka ingin mencela an Bagaimana cara mencela an dengan mencela membuat cerita lelucon seperti ini. Lihat sini. Nuh menjadi petani. Nabi Nuh menjadi petani alaihissalam. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. <laughs> Bikin masak anggur, bikin bir, kemudian minum teler telanjang. <laughs> Astagfirullah. Waliyadzubillah ini Yahudi. Maka Ham, jadi mereka ingin mencelakkan An. Kata mereka, bapaknya Kanan yaitu Ham. Maka Ham, bapak Kanan itu melihat aurat ayahnya. Ham ini masuk ke rumah ke kemana? Nabi, uh, bapakku telanjang. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dia pulang, eh, kakak, kakak, bapak kita telanjang. Sesudah itu Sem dan Yafet dua kakaknya, mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Jadi lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat, aurat ayahnya. Jadi dua orang ini baik. Uh, bapak kita telanjang kalau gitu kita ambil kain. Jadi mundur-mundur pakai bi pakai bi ditutup. Jadi mereka tidak melihat apa? Aurat abinya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, bayangkan. Ini saya baca secara tekstual. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, dan dia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya, kepadanya berkata iya, berkatalah iya, terkutuklah Kan'an. Jadi orang Yahudi ingin mengutuk Kan'an, dibuat cerita Nabi Nuh mabuk, telanjang. Yang lihat siapa? Bapaknya Kan'an, yaitu siapa? Ham. Ya ikhwan, Ham bersalah atau tidak? Dia ya, tidak salah, justru dia menolong bapaknya. Dia begitu masuk kemau oh bapaknya telanjang. Dia nggak sengaja, maka dia laporkan kepada kedua kakaknya supaya menutup apa? Auratnya dia bukan malah lihat-lihat, malah foto-foto enggak. Dia nggak sengaja. Maka kenapa dia dikutuk? Kenapa dia dikutuk? Dia nggak sengaja. Justru dia berbuat baik. Dia segera melaporkan kepada kakaknya. Jangan sampai bapaknya keluar dari kemah telanjang bulat. Itu iya tidak. Maka kenapa dia masih dikutuk? Ini penghinaan terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Petani anggur, bikin bir, mabuk, telanjang. Kita lanjutkan. Kemudian kisah Nabi Lut alaihissalam. Judulnya Lut atau Lot kata mereka Lot. Lot dan kedua anaknya perempuan. Setelah mereka lepas dari siksa yang Allah turunkan kepada kepada kaum Nabi Lut, kalau dalam Al-Qur'an Allah memuji Lut dan putri-putrinya dan keluarganya. Fama jawab jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun dan tidak ada jawaban dari kaum Nabi Lut kecuali mereka mengatakan keluarkan Lut dan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Jadi ini pujian kepada Nabi Lut dan apa? keluarganya. Mereka dikatakan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang sok suci karena tidak mempraktekkan zina atau praktek homoseksual. Namun apa yang dikatakan oleh orang-orang orang-orang e, dalam Alkitab? Kata kakaknya kepada adiknya, jadi dua putrinya, kakak beradik kerjasama. Ayah kita telah tua, Nabi Lut sudah tua. Dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat mengampiri kita, tidak bisa menggauli kita. Seperti kebiasaan seluruh seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur supaya ayah kita mabuk. Ya. Lalu kita tidur dengan dia, lalu kita gauli ayah kita. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Maka pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi malam ini bagian kakak. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidak tidur, anaknya itu tidur dan ketika ia bangun lalu mengandunglah kedua anak Lot dari ayah mereka. Jadi masa dikasih minum anggur tidak sadar. Kemudian namanya orang mabuk kan kalau bangun apa? Sadar ini. Uh, siapa? Harusnya kan siapa kasih mabuknya tadi malam. Tapi dia tidak sadar. Kemudian kalau mabuk digauli oleh anak yang pertama. Setelah itu mabuk kedua, masa harusnya kan sadar, oh kenapa saya pening? Namanya orang mabuk kan langsung teler. Namanya orang mabuk nggak langsung apa? Teler, tapi perlahan demi perlahan. Oh berarti kamu telah minumkan saya anggur, harusnya Nabi Nuh sadar. Nabi Lut sadar, tapi di sini tidak. Nabi Lut dikasih minum bir, kemudian digauli oleh putrinya, malam kedua gantian adiknya. Yang lebih tua, akhirnya keduanya mengandung. Harusnya kan Nabi Lut marah-marah. Dari mana kalian ini bisa mengandung? Kan tidak ada di sini ceritanya. Yang lebih tua melahirkan seorang anak-anak seorang anak laki-laki yang namanya Mu'ab. Dialah bapaknya orang-orang Mu'ab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanyakannya Ben Ami dan dia bapak Bani Amun yang sekarang. Rupanya suku Mu'ab dan suka, suku Eh, bin Bani Amon musuhnya orang Yahudi. Jadi mereka ingin menggambarkan kalian itu memang terkutuk. Satunya hasil apa? Dua-duanya hasil anak zina. Jadi mereka buat cerita ini dalam rangka untuk menyerang suku eh, Bani Amun dan suku Bani Mu'ab yang dua-duanya adalah musuh-musuhnya orang Yahudi. Sekarang kita bicara tentang Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, ikhwan ini paling menakjubkan Nabi Yakub. Antum tahu bagaimana Nabi Yakub bisa menjadi Nabi dengan penipuan luar biasa. Jadi ceritanya Ishak ini sudah tua. Dia ingin me me me mewariskan keberkatan Nabi kepada putra sulungnya yang bernama Isu atau bernama Esau di sini tulisnya Esau. Dia ingin menurunkan kenabian kepada putra sulungnya Esau. Caranya bagaimana? Lihat aku sudah tua kata Ishak. Aku tidak tahu bila hari kematianku, kapan aku mati. Maka sekarang ambillah senjatamu tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan berulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku berkati engkau sebelum aku mati. Jadi cara supaya jadi nabi, kata Ishak, wahai Isa, kamu anak tua, berburu cari binatang, bikin masak yang enak, kalau saya sudah makan saya berkati kau jadi nabi. Rupanya ibu-ibunya, istrinya, istrinya Ishak itu bernama Ridka dan dia juga ibunya Isu. Isu punya adik namanya siapa? Yakub. Si ibu inginnya yang jadi nabi siapa? Yakub. Maka dia bikin makar. Tetapi Ribka, ibunya mereka berdua, ibunya Isu dan Yakub, istrinya siapa? Ishak. Mendengarkan ketika Ishak berkata kepada Isu anaknya. Jadi dengar pembicaraan Ishak dengan Isu. Setelah Isu pergi ke Padang, jadi Isu pergi ke Padang berburu, maka Ribka panggil anaknya Yakub. Telah kudengar ayahmu berkata kepada Isu kakakmu, kalau begitu segera, intinya lah segera rebut keberkatan. Kau ingin jadi nabi, caranya bagaimana? Ambil seekor binatang, bawalah bagiku seekor binatang buruan. Eh, sebentar. Maka anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan. Pergilah ke tempat kambing domba kita, enggak usah berburu, ambil kambing di belakang. <laughs> Jadi dia bilang enggak usah berburu. Kalau isu pergi berburu biarin. Kau ambil ambil kambing di belakang. Biar cepat. Nanti kedahuluan khawatir isu datang apa? Di luar supaya cepat ambil kambing di belakang ambillah dari sana dua anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya. Saya yang masak, jangan kau. Padahal kalau isu tadi harusnya dia yang masak kan? Sekarang ibunya bantu Yakub supaya bisa merebut kenabian. Maka saya yang masak, ambil kambing di belakang. Saya akan masak seperti yang digemari oleh ayahmu. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu Yakub berkata kepada ibunya, "Tetapi isu kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin." Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Kata dia, bu nanti ketahuan badan saya ini kalau bapak saya pegang. Terkutuk kamu, bukan jadi nabi, jadi kutuk. Jadi apa? Terkutuk. Bahaya. Ibunya bilang, tenang, jangan khawatir. Akulah yang menanggung kutukan itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Ambillah, pergilah ambil kambing-kambing itu Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Isu, anak sulungnya. Ini pakai, ini baju bapakmu, baju kakakmu pakai. Jadi ingin menyamar. Jadi Ishak buta nggak ngelihat. Nabi Isa alaihi Wasallam apa? Buta nggak melihat. Jadi ingin menipu bapaknya. Ini pakai baju kakakmu pakai. Lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya dan kulit anak kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Sudah ini bikin kulit palsu ini. Kulit kambing dilipat ini. Ini kasih apa namanya? Bulu kambing. Jadi kalau pegang, oh buluan juga, ternyata bulu kambing. <laughs> ini, ini ngibulin Nabi Ishak untuk merebut kenabian, bayangkan. Akhirnya dipakailah. Lalu ia memberikan makanan itu kepada roti yang di, kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapa engkau?" Ishak tanya, kan beda antara suara Yakub dengan suara siapa? Isu. Kata Yakub kepadanya, "Akulah Isu anak sulungmu." Jadi bohong Yakub. "Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakku ini, masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Jadi bohong semua ini. Dia bilang saya Isu, dia bilang saya yang masak, ternyata yang masak siapa? Ibunya. Dia bilang buruan, ternyata ngambil kambing di belakang. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Kok cepat sekali kamu? <laughs> kan berburu jauh. Kok cepat sekali? Kata siapa? Ishak. Karena Tuhan telah membuat aku mencapai tujuanku. Jadi Yakub bohong. Oh Allah bikin saya mudah ya. Lalu kata Isa kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Isu atau bukan? Jadi Ishak mulai ragu. Kok suaranya beda? Saya ingin raba kau. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya merabanya. Oh, ternyata buluan, benar. Serta berkata, "Kalau suara-suara Yakub, kalau tangan-tangan Isu." Jadi suara-suara Yakub tapi tangan buluan, tangan Isu karena bapaknya tahu Yakub tidak punya apa? Bulu. Jadi Ishak tidak mengenal dia kalau tangannya berbulu seperti tangan Isu kakaknya, Ishak hendak memberkati dia. Tapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Isu?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi dekat, didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia mem memakan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Maka dijadi-jadilah Yakub sebagai apa? nabi. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, datanglah Isu. Jadi setelah jadi nabi kabur dia apa? Yakub. Sebelum ayah berubah pikiran, jadi kabur. Datanglah Isu, ia juga menyediakan makanan yang ingin dapat berkat. Katanya, "Bapak bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu ini agar engkau berkati aku." Ishak berkata, "Siapa engkau ini?" "Akulah anakmu Isu Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat sangat dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati." Enggak bisa berubah, terlanjur. Jadi Nabi Ishak ya, ya, bisa mengatakan, "Ya sudah, terlanjur jadi nabi, enggak bisa lagi dirubah." Sesudah Isau mendengarkan perkataan ayahnya, meraung-raunglah dia. Oh, teriak-teriak. Ia dengan meranggulah dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Kasih berkat juga jangan jangan adik saja, saya juga. Bapaknya berkata, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Isu, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah dua kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Enggak ada yang lain?" <laughs> Ini kira-kira cerita dongeng aja. Katanya sungguh tidak ada, sudah habis. <laughs> Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah jadi Ini intinya Nabi Yakub jadi jadi apa? Nabi dengan apa? Subhanallah, dengan kebohongan. Apakah nabi kenabian begitu tinggal kasih makan si berkat jadi nabi? Tidak ada seperti itu, enggak benar. Yang menakjubkan, ini Yakub yang berbohong ini, waliyadzubillah, Nabi Yakub adalah nabi yang sangat mulia. Ini versinya orang Yahudi. Ternyata hebat. Bukan cuma Ishak yang pernah dia kalahkan, yang pernah dia bohongin. Ternyata dia pernah mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan dalam saya tidak kitab Kejadian 32 ayat ke-28. Subjudulnya saya baca secara tekstual, judulnya Pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi Yakub bergulat lawan siapa? Allah. Siapa yang menang? Yakub. <laughs> saya bacakan ini. Sini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi berkelahi sama Allah sampai dari malam sampai pagi. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, jadi Allah dalam bentuk manusia datang berkelahi sama siapa? Yakub. Ternyata dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, jadi terkeseleo. Jadi karena nggak menang-menang dipukulah Yakub, akhirnya kakinya apa? Keseleo ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu orang itu berkata, biarkanlah aku pergi. Sudah sudah pagi, saya mau pergi. Capek bergulat sama kau biarkan saya pergi. Karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Masya Allah, dia tantang Tuhan, eh, Tuhan, saya nggak mau tinggalkan engkau. Saya tidak akan lepaskan engkau. Jadi Tuhan minta dilepaskan. Lepaskan saya sudah pagi. Kata Yakub, oh enggak, berkati saya dulu baru saya lepasin. Waduh. Ini kan penghinaan terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah zani Allah yakum. Eh, terakhir kita sebutkan tentang Contohnya juga Nabi Harun. Ya. Mereka juga menghina Nabi Harun. Saya lupa di mana saya ini apa namanya. Intinya mereka mengatakan Nabi Harunlah yang telah membuat patung sapi. Jadi Nabi Harun yang membuat patung sapi, membuat apa namanya? E, membuat berhala sapinya di sini. Kitab Keluaran 32. Judulnya Anak Lembu Emas. Ini penghinaan terhadap Nabi Harun. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, jadi Musa nggak turun-turun, Bani Israel melihat Musa nggak turun-turun, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan kami berjalan, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir." Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun diterimalah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah dari padanya anak lembu tuangan jadi yang bikin anak sapi untuk disembah siapa nabi nabi Harun ini penghinaan terhadap nabi Ikhwan masih banyak tapi terakhir saya akan sebutkan tentang kisah Nabi Daud menakjubkan Nabi Daud berzina waliyadzubillah jadi ceritanya gini. Dalam surat Samuel Samuel 11 ayat kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas satah istana. Jadi jalan-jalan di bagian apa? Atas istana. Tampak kepadanya dari atas satah itu seorang perempuan sedang mandi. Uh, ada perempuan mandi telanjang, diintip sama Nabi Daud. <laughs> perempuan itu sangat elok rupanya. Daud pun jatuh cinta. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Siapa perempuan itu? Enggak punya malu tanya orang. <laughs> Ini kan yang sangat memalukan. Maka dikatakan itu adalah Batsia Batsheba. namanya Batsheba binti Eliam. Istrinya Uria. Jadi perempuan ini sudah punya suami. Namanya Uria. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia cuek, mau punya suami atau enggak dia cuek. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, suruh bawa perempuan itu. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Jadi apa namanya? bergaul sampai akhirnya ya, apa? ejakulasi dan seterusnya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian aku mengandung. Kasih tahu Daud saya sudah apa mengandung apa? anaknya, tapi punya suami. Bagaimana cara Daud? Akhirnya Daud punya cara biar suaminya mati duluan. Gimana caranya? Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. <laughs> Biar dia mati. Jadi suruh taruh paling barisan depan. Karena istrinya mau diambil sama siapa? Daud. Kurang ajar sekali. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Kamu bawa paling depan kemudian kamu lari, biarin dia sendiri supaya dia mati. Dan akhirnya matilah si siapa? Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Ini cara Daud supaya bisa dapat istri eh, orang. Udah kamu ikut jihad aja biar mati di luar. Jadi <laughs> ya, ikhwan inilah apa namanya isi di antara Taurat ya. E, sabar ya kira-kira 15 menit lagi kita selesai. Kita berbicara tentang Talmud. Bentar ya. <clears throat> Talmud secara umum adalah kitab yang sebenarnya merupakan karangan dari Hakomat al-Yahud, yaitu dari orang-orang eh, pendeta-pendeta Yahudi. Karangan orang-orang pendeta Yahudi. Namun, orang-orang Yahudi sekarang meyakini Talmud adalah syariat lisan. Jadi kata mereka, Nabi Musa diberikan dua syariat. Pertama syariat tertulis namanya Taurat, yang kedua syariat Secara lisan yang disebut dengan apa? Talmud. Yang syariat Talmud ini diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang namanya kitab Talmud. Saya ingatkan bahwasanya kalau antum perhatikan tadi Taurat, uslubnya menunjukkan dia bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena seakan-akan cerita tentang Nabi Musa, sejarah tentang Nabi Musa. Berpergilah Nabi Musa ke gunung, kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ini cerita Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak begitu. Tidak pernah Allah mengatakan pergilah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan kaumnya. Nabi Muhammad marah-marah. Enggak. Karena pembicaraan dari orang pertama dari dari eh, pertama ke yang kedua, dari pembicara yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Taurat uslubnya berbicara tentang orang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya Musa orang ketiga, berarti dia ini bukan Taurat, tetapi sejarah tentang Nabi Nabi Musa. Di antara bukti yang paling nyata bahwasanya ini bukan Taurat di akhir dari kitab ulangan. Jadi saya katakan Taurat tadi ada lima suratnya. Sudah hafal belum? Yang pertama tadi kejadian. Yang kedua apa? Keluaran. Yang ketiga imamat. Yang keempat bilangan. Yang kelima ulangan. Di akhir ayat ulangan akhir dari Taurat disebutkan judulnya kematian Musa. <laughs> Terus yang terima Taurat siapa? <laughs> Kalau Musa mati. Ini bagian dari Taurat tapi judulnya apa? Kematian Musa. Ayatnya, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Muab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di situ, lembah di tanah Muab, di, di tentengan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Ini kira-kira Taurat yang turun kepada Musa tidak? Bayangkan, dalam Taurat ini katakan tidak ada yang tahu kuburan Nabi Musa sampai sekarang. Ini nggak mungkin ayat ini turun kepada Nabi Musa. Ini menunjukkan Taurat bukan firman Allah kepada Nabi Musa, tapi ada ada orang yang bercerita, bercerita tentang Nabi Nabi Musa. Paham? Sekarang Talmud, Talmud menurut keyakinan orang Yahudi adalah syariat syafahiyah, yaitu syariat lisan. Taurat adalah syariat apa? Tertulis. Padahal enggak benar. Dalam tadi telah kita jelaskan, justru Taurat itu apa yang syafahi yang ditulis oleh Nabi Nabi Musa. Sementara yang ditulis oleh Allah cuma dua lauh. Yang tadi telah kita apa? Jelaskan. Dan dua lauh tidak banyak tulisannya. Namun mereka buat apa namanya? membuat uh, istilahnya doktrin kepada orang-orang Yahudi agar mereka meyakini Talmud juga kitab suci, padahal itu cuma karangan pendeta-pendeta Yahudi. Talmud terdiri atas dua. Namanya Masna yaitu matanya dan Jumaro adalah syarahnya. Adalah syarahnya. Dan mereka meyakini kesucian Talmud. Mereka berkata, Inna man darasa Taurat fa'ala fadilah la yastahiqul mukafa'ah. Kata mereka, barang siapa yang belajar Taurat, dia melakukan suatu keutamaan namun tidak berhak mendapatkan pahala. Yang belajar Taurat dapat keutamaan namun tidak mendapatkan apa? Pahala. Wa man darasal masna fa'ala fadilatan yastahiqul mukafa'ah. Barang siapa yang belajar masna yaitu matan dari Talmud, saya katakan dari Talmud ada dua, matan dan syarah. Yang belajar syarahnya maka dia berhak mendapatkan ganjaran dari Allah. Wa man darasal jamarah fa'ala a'zama fadilah. Barang siapa yang belajar syarahnya mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Mereka lebih mengutamakan Talmud daripada Taurat. Kenapa? Karena dalam Taurat hukum-hukumnya cuma cerita Nabi Musa, cerita Nabi Musa, cerita para nabi, sejarah seperti buku sejarah. Tapi Talmud mengenai hukum. Bagaimana sikap seorang Yahudi terhadap apa? Di luar Yahudi. Saya akan bacakan intisari dari Talmud sebagaimana di diringkas oleh Syekh Sultan Al-Khalaf dalam kitabnya di Rosat fil Yahudiyah wan Nasraniyah. Mereka berbicara tentang Allah dan, dan Talmud, Talmud yang yang ada syarahnya tebal ya dan di, di, di Arab Saudi ada di dalam bahasa Inggris. Kalau masna saya punya yang yang matanya ada diterjemahkan oleh bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang menerjemahkan orang-orang Islam untuk membongkar apa? Membongkar keburukan karena mereka berusaha menyembunyikan kitab Talmud karena isinya tentang keburukan. Ya. Uh, yang ada yang ada di Jami'ah Taibah ya adalah Talmud tebal dalam berbahasa Inggris dan ada seorang ikhwan di sana ya namanya Abu Bakar Sani ya uh, dulu satu satu asrama dengan kita satu apa namanya apartemen dengan kita dan alhamdulillah dia telah memberikan langsung hadiah buku tersebut risalah doktora ya risalah doktora kalau nggak salah tiga jilid tentang bagaimana sikap Talmud terhadap Allah Subhanahu wa taala bagaimana si Allah dalam Talmud tersebut tiga jilid cuma saya belum baca terlalu tebal saya baca ringkasannya saja di sini Eh, disebutkan dalam Talmud mereka mengatakan bahwasanya kerjaan Allah adalah belajar Talmud sama malaikat. Kemudian juga Allah bermain-main sama ikan paus. Dan Allah Subhanahu wa taala menangis karena orang-orang Yahudi dalam kesengsaraan. Adapun dalam Talmud tentang diri mereka luar biasa. Orang-orang Yahudi dalam Talmud menyatakan Ruh-ruh mereka merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebut dalam Al-Qur'an, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka lebih tinggi daripada para malaikat. Dan mereka menyangka bahwasanya barang siapa yang memukul seorang Yahudi, berarti dia telah memukul Allah Subhanahu wa taala. Karena karena ruh mereka dari siapa? Dari Allah. Dan bahwasanya mereka telah di, di apa ditakdirkan untuk menguasai seluruh umat-umat yang lain. Oleh karenanya seluruh harta yang ada di alam semesta ini adalah milik orang Yahudi. Maka seorang jika minta kembali hartanya, maka jangan dilarang. Semua ini milik kita, harta semua kita ini milik sama orang Yahudi. Kalau mereka merampas dengan paksa itu hak mereka. Karena harta semuanya milik orang Yahudi. Dan mereka meyakini bahwasanya seluruh manusia diciptakan untuk mereka dan untuk melayani mereka. Jadi kita semua bangsa selain Yahudi diciptakan untuk melayani apa? Yahudi. Dan seorang Yahudi, seorang lelaki Yahudi atau seorang wanita Yahudi ya, berusaha untuk melawan syahwat. Kalau dia diserang dengan syahwat, maka dia berusaha untuk melawan syahwat. Tapi kalau dia tidak mampu melawan syahwat, maka dia silahkan menyerahkan dirinya kepada syahwat. Paham tidak? Berusaha kalau eh sudah tidak apa-apa berzina aja. <laughs> Jadi pertama berusaha melawan. Tapi kalau kata dia, kalau tidak mampu melawan syahwat ya sudah serahkan dirinya kepada syahwat, tidak jadi masalah. Yang penting berusaha dulu. Dan bahwasanya surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang Yahudi. Dan ini mereka sering mengatakan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana yahudan au nasara. Yang tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Orang Allah mengatakan, Kul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah, yang lain bukan, kalian menyangka kalian masuk surga, kalau gitu minta mati aja. Logikanya kan sederhana. Kalau kalian menyangka kalian pasti masuk surga, ngapain kalian hidup lama-lama? Bukankah surga lebih mulia daripada apa? Dari bumi. Kalau gitu minta mati. Ini ini tantangan Allah yang mereka tidak bisa pernah jawab. Bukan malah ingin hidup lama, kalau kalian mengaku penghuni surga, bangsa-bangsa yang lain tidak ada yang masuk surga kecuali kalian, maka mintalah mati kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah melakukannya. Wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak akan pernah minta mati, malah mereka ingin dipanjangkan umur mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ruh-ruh selain Yahudi, roh-rohnya orang selain Yahudi adalah roh-roh setan dan mirip dengan roh-rohnya hewan. Sungguhnya orang-orang selain Yahudi itu seperti anjing-anjing, seperti keledai-keledai, dan mereka diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang iya. Yahudi. Jadi sebenarnya antum ini diciptakan dalam bentuk monyet, babi, ular dan lain-lainnya. Cuma kalau dalam bentuk babi bagaimana melayani orang Yahudi? Oleh karenanya antum diciptakan dalam bentuk seperti ini, orang Lombok, supaya bisa melayani orang Yahudi. Sebenarnya antum ini hewan. Ini kata siapa orang? Yahudi. Mengerikan. Mereka mengatakan juga, Ya. Tidak boleh seorang Yahudi kasihan sama selain Yahudi, tidak boleh kasihan. Dan tidak boleh merahmati selain Yahudi, tidak boleh bantu selain Yahudi. Bahkan jika dia mendapati ada orang lain selain Yahudi berdiri di pinggir di, di, di pinggir lubang, maka tolak supaya jatuh dalam lubang tersebut. Jadi pak ajar mereka tidak bakalan kasihan sama orang orang-orang Palestina tidak bakalan. Bunuh saja mereka nggak nggak boleh kasih nggak boleh kasihan sama mereka. Kemudian haram bagi orang Yahudi untuk mengembalikan barang hilang dari selain Yahudi. Jadi kalau ada orang orang lain barangnya hilang ditemukan Yahudi, haram dikembalikan. Karena itu barangnya Yahudi kan semua harta milik orang Yahudi. Diharamkan bagi seorang Yahudi untuk memberi hutang kepada selain Yahudi kecuali dengan riba. Dan mereka menyangka Allah telah memerintahkan demikian. Jadi harus dengan praktek apa? Riba. Kalau nggak riba haram, harus dengan apa? Riba. Jadi memang benar riba itu kembali kepada praktek orang-orang Yahudi. Berzina dengan selain Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan tidak mengapa, tidak ada hukumannya. Dan wajib bagi seorang Yahudi untuk berusaha membunuh orang-orang soleh dari selain Yahudi. Wajib untuk mencari orang-orang soleh dari orang Islam, dari orang lain, bunuh mereka. Dan bahwasanya neraka jahanam adalah tempat kembalinya seluruh orang-orang selain Yahudi. Dan neraka jahanam 60 kali lebih luas daripada surganya orang Yahudi. Tuhan Allah wa inilah diantara uh, eh, isi daripada Talmud yang diyakini lebih suci daripada Taurat. Yang sampai kepada kita cuma apa? Kitab Taurat. Adapun Talmud ya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang baru diterjemahkan baru matannya. Yang parahnya itu syarahnya ini yang bahaya. Yang sampai sekarang baru didapati ya di Arab Saudi dalam bahasa Inggris di Jamiah Taibah. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini kita tahu bagaimana busuknya dan biadabnya orang-orang Yahudi, akidah mereka, mereka berani mencela Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mencela para nabi, bahkan mereka berani membunuh para nabi, maka jangan heran jika mereka dengan begitu mudahnya membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian saja apa yang disampaikan Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Demikian saja, mohon maaf tidak ada pertanyaan ya karena uh, waktu sudah larut. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.